Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan uh, kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana Allah uh, sebutkan dalam surat Yusuf surat ke-12 dan kita akan mulai dari ayat ke-36 dan seterusnya karena ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35 telah saya sampaikan dalam kajian khusus ya dan malam hari ini saya akan lanjutkan ayat 36 dan seterusnya. Sesungguhnya di antara metode Al-Quran dalam menanamkan keimanan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan metode kisah, metode kisah. Dan metode menyampaikan kisah adalah metode yang e, tepat dalam menanamkan keimanan, karena dia menunjukkan praktek langsung aplikasi dari dalil-dalil. Terkadang seorang kalau disampaikan dalil, dia mungkin tidak begitu paham, tetapi kalau disampaikan kisah secara langsung, maka lebih mengena dalam hatinya. Dalam Al-Qur'an ada e, akidah tentang hari akhirat, tentang keimanan dalam Al-Qur'an ada juga masalah hukum-hukum. Dan dalam Al-Qur'an juga ada kisah-kisah dan banyak kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat kisah para anbiya, kisah Nabi Musa yang sangat begitu panjang dan Allah ulang-ulang kisahnya, Demikian juga di antara kisah Nabi yang paling lengkap adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yusuf dengan begitu detail karena di antara orang-orang yang didakwahi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi mereka mengenal betul tentang orang-orang Yahudi mereka mengenal betul tentang Nabi Musa dan Nabi Yusuf alaihi wassalam tercantumkan dalam kitab-kitab suci mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Nabi Muhammad bisa menyampaikan kisah Nabi Musa dan Nabi Yusuf secara detail. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah menelaah Taurat, ya. apalagi Injil tidak pernah. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam uh, eh, Al Quran bahwasanya eh, wa ma kunta ladaihim id yulquna eh, wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yanqurun dan engkau tidak bersama mereka wahai Muhammad SAW bersama saudara-saudara Nabi Yusuf tatkala mereka bersepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf dalam sumur. Kau tidak bersama mereka, wahai Muhammad. Tetapi, kau mengetahui cerita tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa diceritakan dengan detail kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian juga di antara faedah disampaikannya kisah-kisah para rasul adalah untuk menyabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan demikianlah kami sampaikan kepada engkau kisah-kisah para rasul yang akan ya menyabarkan hatimu hai Muhammad. Apalagi kalau kita baca kisah Nabi Yusuf, kita akan tahu betapa banyak ujian-ujian yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak sekali ujian dihadapi oleh Nabi Yusuf AS dan betapa sabarnya Nabi Yusuf AS. Kisah kita seperti ini, ketika dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, Man yuthabbitu bihi fu'adak akan menenangkan hati Nabi Muhammad SAW dan lebih menyabarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah-kisah tersebut buat kita umat Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk mengambil banyak pelajaran dari kisah-kisah yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Oleh kerana Allah Subhanahu berfirman, Fakususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, sampaikanlah kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun, semoga mereka berfikir. Semoga mereka berfikir. Jadi disampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran bukan kisah-kisah pengantar tidur, tidak. Tapi ada faedah-faedah yang hendaknya kita berfikir untuk mengambil faedah tersebut. Di akhir surat Yusuf, di akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi laqad kana fi qasasihim Ibaratun li Alba albab, ma kana haditha yutara. Sungguh pada kisah mereka, kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, ibaratun li Alba pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ini menunjukkan kata para ulama, semakin orang cerdas, semakin orang mengolah otak, maka dia akan semakin banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Adapun pada malam hari ini kita akan menceritakan kisah Nabi Yusuf mulai sejak dia diuji dengan dipenjara karena dituduh ya melakukan perzinahan dengan Imratul Aziz dengan istri seorang menteri atau pejabat di negeri Mesir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-36 Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra maka masuklah bersama Nabi Yusuf dua orang pemuda. Masuk ke dalam penjara bersamanya dua orang pemuda. Qala ahaduhuma ini aroni khamra. Maka salah seorang di antara dua pemuda tersebut berkata kepada Nabi Yusuf, saya melihat dalam mimpiku saya ini memerah anggur, memerah anggur untuk dijadikan minuman. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru Yang satunya lagi yang kedua mengatakan aku melihat dalam mimpiku aku memikul roti di atas kepalaku atau mengangkat roti di atas kepalaku kemudian datang burung-burung memakan roti tersebut. Nabi'na bi ta'wili inna naraka minal muhsinin. Kabarkanlah kepada kami wahai Yusuf tafsir dari mimpi kami berdua ini sungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik. Termasuk orang-orang yang yang baik. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi akhirnya Nabi Yusuf tatkala di penjara sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, dalam penjara maka dia nampaklah kesolehan Nabi Yusuf alaihissalam. Orangnya ramah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, sering membantu orang-orang yang sulit di penjara, memberi ujangan kepada mereka sehingga menarik Yusuf ini menarik bagi orang-orang yang ada di penjara. Tatkala ada dua orang yang mimpi, mereka mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam untuk minta ditafsirkan. Kenapa? Karena mereka melihat Inna naraka minal sini. Kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik wahai Yusuf. Para orang menjelaskan tentang e, kisah Nabi Yusuf di penjara. Ini kisah tentang bagaimana Nabi Yusuf berdakwah. Tentang Nabi Yusuf berdakwah. Cara dia berdakwah bagaimana? Karena akan disebutkan Nabi Yusuf akan mendakwahi dua orang tersebut. Diajak kepada tauhid dan menyuruh mereka untuk meninggalkan meninggalkan kesyirikan. Kebetulan dua orang tersebut tertarik dengan Nabi Yusuf karena akhlaknya, karena mulianya Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga mereka berdua datang kepada Nabi Yusuf untuk minta ditafsirkan mimpinya. Sekarang mereka berdua datang dalam keadaan butuh kepada Nabi Yusuf. Maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh Nabi Yusuf, butuhnya mereka berdua kepada Nabi Yusuf dimanfaatkan Nabi Yusuf untuk mendakwahi Nabi untuk mendakwahi dua orang tersebut. Sebelum Nabi Yusuf SAW mendakwahi mereka berdua, Nabi Yusuf ingin menenangkan hati mereka berdua. Kata Nabi Yusuf SAW, Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla ayya'tiyakuma. Kata Nabi Yusuf, sungguhnya kalian berdua sekarang sedang menunggu jatah makan. Ingat, sebelum datang jatah makanan kalian, aku sudah akan menafsirkan mimpi kalian berdua. Akan tapi sebelum Aku menafsirkan, aku ingin ngobrol-ngobrol. Sekarang kan Nabi Yusuf mengatakan ini. Ya. Tenang, jangan khawatir. Mimpi kalian akan saya tafsirkan sebelum dia jatah makanan datang. Tapi sekarang saya ingin berbicara dengan kalian. Kata Nabi Yusuf, Dari kami ma'alamani Rabbi. Pertama dia katakan, saya bisa menafsirkan mimpi. Karena itu adalah yang mengajarkan kepada aku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang telah mengajarkan kepada aku bagaimana cara menafsirkan mimpi. Mulai Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah. Pertama dia ingatkan kepada mereka berdua bahwa segala kenikmatan yang saya dapatkan, segala kelebihan yang saya miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujub, tidak ada bangga, tidak ada sombong semuanya dari Allah. Kemampuan saya menafsirkan ini menafsirkan mimpi dari Allah. Kemudian dia mengatakan, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun." Dan aku meninggalkan suatu kaum agama suatu kaum yang mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka kufur kepada hari akhirat. Sekarang Nabi Yusuf, perhatikan di sini bagaimana cerdasnya Nabi Yusuf. Dia ingin mendakwai dua orang yang ada di depannya agar meninggalkan kesyirikan dan mereka melakukan kesyirikan dan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Namun dia tidak menyampaikan secara langsung, tetapi dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Nabi Yusuf mengatakan, aku meninggalkan agama suatu kaum yang mereka berbuat kesyirikan, mereka tidak beriman kepada Allah, dan mereka kufur kepada hari akhirat. Ini metode yang bagus. Jadi kalau kita berdakwah, terkadang tatkala orang depan kita melakukan kesalahan, kita singgung seakan-akan kita menyinggung orang lain. Beda kalau kita bilang kamu musyrik ya, kamu apa namanya neraka jahanam, nah, ini susah ya. Kadang-kadang dia tidak terima dan dia mungkin marah kalau kita langsung tembak langsung orangnya. Tapi kalau kita bicara seakan-akan kita berbicara tentang orang yang lain, orang ketiga, maka dia tidak langsung tersinggung. Ini cara Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala dia ingin mendakwahi mereka berdua yang terjerumus dalam kesyirikan, dia berbicara tentang suatu kaum kata dia aku meninggalkan suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan kufur kepada hari akhirat. Kemudian dia mengatakan, "Wa tabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Adapun aku, aku tidak seperti mereka berbuat kesyirikan. Ini mulai dakwah masuk. Wattaba'tu millata abai. Adapun aku aku mengikuti agama nenek moyangku. Agama nenek moyangku siapa? Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan mereka ini adalah para rasul. Orang-orang mengenal siapa mereka ini, tiga orang ini. Ibrahim, Ishak dan Yakub adalah para rasul, orang-orang soleh yang dikenal oleh masyarakat. Aku mengikuti agama nenek moyangku. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Dari kami fadlillah 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsara an-nas Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ini juga metode dakwah yang bagus dari Nabi Yusuf. Ketika dia berdakwah dia menyebutkan saya ini bukan bukan apa yang saya dakwakan bukan perkara yang baru tetapi yang saya dakwakan adalah benar-benar datang dari orang-orang yang soleh yang kalian tahu Ibrahim, Ishak dan Yakub kalian mengenal mereka. Mereka adalah para rasul. Apa yang saya bawa adalah dakwah para rasul. Demikian juga saya katakan kepada ikhwan kalau berdakwah, ya, sampaikan bahwa apa yang kita dakwahkan bukanlah perkara yang baru. Apa yang kita sampaikan mengenai tauhid itulah itulah yang didakwakan oleh Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tidak ada perkara yang yang baru. Yang kita sampaikan ini justru mengembalikan masyarakat kepada Al-Quran dan Sunnah yang dijunjung tinggi oleh para imam-imam. Ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu taala. Kemudian mulailah Nabi Yusuf alaihissalam sekarang tadi tatkala menggunakan kata ganti orang ketiga maka sekarang dia menggunakan kata ganti orang kedua langsung berbicara langsung ke depan terhadap dua orang ini. Jadi Nabi Yusuf tidak langsung menegur kalian yang melakukan demikian kalian tidak. Di awal dakwah dia mengatakan ada satu kaum, ada satu kelompok. Dan ini juga metode Nabi SAW. Nabi tatkala mendengar ada orang-orang melakukan kesalahan dan orang-orang tersebut di hadapan Nabi Nabi mengatakan ma balu yaf'aluna kadza Kenapa suatu kaum mereka melakukan demikian demikian? Nabi tidak mengatakan kenapa kalian mengatakan demikian demikian, tapi Nabi menggunakan metode orang ketiga agar tidak langsung menyinggung mereka. Jadi ini mengambil dalam rangka untuk mengambil hati mereka. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang Nabi Yusuf merubah Khitabnya, pembicaraannya dari orang ketiga sekarang ditujukan kepada langsung kepada mereka berdua. Maka Nabi itu berkata, "Ya sahibai sijin, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar." Wahai penghuni penjara. Ya. Ini menunjukkan kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya mereka berdua sudah lama tinggal di penjara. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, "Wahai kedua penghuni penjara." Dan ini perkataan yang bagus dari Nabi Yusuf alaihissalam karena dia juga di penjara. Seakan-akan Nabi Yusuf mengatakan kita ini sama-sama di di penjara. Ya. Kita ini sama-sama di penjara. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau kita ingin berdakwah kita berusaha menyebutkan kalimat-kalimat yang yang menyenangkan orang tersebut ya yang yang yang apa namanya tidak langsung kita tidak langsung kita tembak orang tersebut tapi kita antar berbicara dengan mukadimah mukadimah sampai dia kemudian tenang hatinya baru kemudian kita dakwahi. Sebagian ulama berdalil seperti kisah Nabi Musa alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan mukjizat melalui tongkatnya maka Allah Subhanahu wa taala berkata wa matilka biyaminika ya Musa apa yang ada di tangan kanan wahai Musa Ya, Allah bertanya, Allah sudah tahu itu tongkat, tapi Allah bertanya kepada Nabi Musa untuk menangkan hatinya karena tongkat itulah yang akan dijadikan sebagai mukjizat. Maka Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Sungguhnya ini adalah tongkatku, aku bertelekan di atas tongkat tersebut, aku gunakan untuk mengembalakan kambing-kambingku, untuk mencari rumput-rumput bagi kambing-kambingku, dan aku punya ya manfaat-manfaat yang lain aku bisa dapatkan dari tongkat ini. Kata Allah, "Qala alqiha ya Musa." Lemparkanlah tongkat tersebut. Jadi Allah kasih mukadimah terhadap Nabi Musa sebelum Allah memerintahkan dia untuk melemparkan tongkatnya Beda kalau masuk Allah mengatakan, "Lemparkan tongkatmu." Kaget. Tapi kalau dikatakan dengan mukadimah lebih baik. Demikian juga ketika kita berdakwah. Kalau ada orang misalnya dia ahli dalam sesuatu bidang, misalnya dia adalah eh, pakar dalam misalnya teknologi atau pakar dalam komputer, maka tidak apa-apa kita tanya dulu bagaimana komputer-komputernya, bagaimana ilmu, maka dia akan semangat untuk menceritakan apa yang diahli dalam bidang tersebut. Tidak langsung kita dakwah. Setelah mulai masuk dalam pembicaraan, maka boleh kita ya secara perlahan-lahan. Karena ada sebagian orang eh, kalau berdakwah tidak melihat kondisi ya, dan situasi. Ada orang lagi sedang makan di restoran, tak tahu dia datang. Dia mengatakan, Assalamualaikum semuanya kebahagiaan Dunia dan akhirat adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Dan Sunnah para sahabat Dia lagi makan Ya orang kan tidak siap Dia mengatakan ini jasa saya juga sedang bahagia makan Dan kerana seorang dakwah lihat, lihat kondisi Lihat dia apa? Kondisi Sampai ada suami istri lagi bertengkar Teriak-teriak maka dia masuk dalam rumah Maka dia pun tegur suami tersebut Ya Nah, ini ditampar oleh ya, masuk urusan rumah orang artinya berdakwah lihat kondisi dan situasi tidak langsung kita asal datang langsung dakwahi lihat kondisi kita antarkan kondisi tersebut kepada kondisi yang baik baru kita masukkan dakwah Nabi Yusuf AS mengatakan ya sahib sejenis, wahai penghuni penjara A'arbabun mutafarriqun apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam ini lebih baik ataukah amillahul wahidul qahar ataukah Allah yang Maha Esa yang Maha Kuasa lebih baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdakwah, selain menggunakan dalil, dia juga menggunakan dalil akal. Dia mengajak mereka berdua berpikir, apakah Tuhan yang beraneka ragam ini lebih baik ataukah Tuhan yang Maha Esa? Kalau Tuhan beraneka ragam, ada Tuhan batu, ada Tuhan pohon, ada Tuhan matahari, ada Tuhan berhala, bermacam-macam. Ya. Bagaimana kalau mereka kehendak mereka ternyata berbeda-beda? Yang satu ingin ini, yang satu ingin anu. Ya, kalau minta ini, minta sesuatu, Tuhannya khusus ini, kalau minta rezeki khusus Tuhannya ini, kalau ingin begini ada Tuhan khusus. Ya. Setiap permintaan punya Tuhan khusus. Ini seperti apa seperti ini? Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa ini dalil akal mengajak mereka berdua berfikir. Oleh karena seorang dai yang berhasil adalah dai yang bisa mengumpulkan antara dalil nakli dalil Al-Qur'an dan Sunnah disertai dengan dalil akal. Ini kalau dia bisa gabungkan dua-duanya maka ini terbaik dalam berdakwah sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, maka ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum." Apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain kecuali hanyalah nama-nama yang kalian namakan kalian dari nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran. Tidak ada Allah turunkan dalilnya, kata Nabi Yusuf AS. Tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan pencipta alam semesta ini tidak pernah menunjukkan dalil yang menunjukkan bahwa apa yang kalian sembah adalah Tuhan Tuhan. Tetapi yang kalian sembah adalah nama-nama yang kalian namakan. Sungguhnya apa yang mereka sembah? Yang mereka sembah berhala-berhala, batu-batu. Batu-batu tersebut pada hakikatnya adalah batu-batu yang ada di atas muka bumi. Mereka ambil, mereka pahat, kemudian mereka namakan Tuhan. Pada dasarnya dia batu, tidak bisa apa-apa. Tapi kalianlah dan nenek moyang kalian namakan Tuhan, sehingga kalian percaya itu Tuhan. Padahal cuma penamaan, tidak ada hakikatnya. Maka Nabi Yusuf mengatakan, Illa asma'un sammaitumuha. Itu hanyalah nama-nama yang kalian namakan. Kalian namakan Tuhan ini, kalian namakan Hubal, kalian namakan Lata, Uzza, kalian namakan Tuhan ini, Tuhan anu, dewa ini, dewa anu, ini sini batu batasnya nggak ada, nggak ada faedah. Bahkan disebutkan dalam sejarah ada sekelompok orang-orang musyrikin Arab. Mereka berjalan, kemudian mereka bersafar. Setiap mereka bersafar, mereka bawa Tuhan mereka. Jadi Tuhannya harus dijaga. Jadi mereka bawa Tuhannya jangan sampai Tuhannya tidak terbawa. Jadi Tuhannya dijaga dibawa. Di tengah perjalanan Tuhannya hilang. Jatuhlah Tuhannya entah kemana hilang. Maka pimpinan safar mengatakan, wahai saudara saudara aku berhenti dulu. Inna faqatna Rabbana, kita kehilangan Tuhan kita. Iltamisu Rabbakum, cari Tuhan kita, ayo cari, ayo cari. Maka mereka jangan lanjutkan perjalanan, nanti sial. Kalau Tuhan hilang, repot, kita jalan nggak bawa Tuhan. Itu harus dibawa, dijaga, jangan sampai kita sial. Akhirnya mereka pun cari-cari Tuhannya. Akhirnya lama-lama nyari, ada yang mengatakan, wahai saudara-saudaraku, saya ketemu kita, saya ketemu Tuhan kita. Kita ketemu Tuhan kita. Oh mereka sudah senang. Dilihat lagi ternyata agak beda atau yang mirip dengan Tuhan kita. Jadi yang namanya batu dinamakan apa? Tuhan. Ada sebenarnya ada orang ajib naik pesawat bawa Tuhan. Begitu dia selamat Tuhannya dia sujudi. Tuhan dia simpan apa? Apakah itu Tuhan seperti itu? Ada seorang Arab Arab yang bernama dalam sejarah juga disebut namanya Gawi bin Zalim. Orang ini menyembah berhala. Satu saat dia mendatangi Tuhan yang ingin dia sembah, tiba-tiba dia mendapati ada dua ekor serigala, ya. Kemudian buang air kecil atau dua ekor anjing kencing di kepala Tuhannya tersebut maka oh ini Tuhan kok dikencingi maka dia berubah pikiran kemudian dia mengucapkan satu syair yang indah yang sering disebutkan oleh ahli tafsir dia mengatakan Arabun يقول الثعلباني برأسه لقد هانا من بالت alaihi ثعالب apakah ada Tuhan yang kepalanya dikencingi oleh dua ekor serigala dua ekor anjing sungguh terhina Tuhan yang dikencingi oleh anjing-anjing maka dia saya tidak jadi musyrik ini repot Tuhan seperti ini dapat anjing-anjing angkat kakinya langsung kencing kepala kepala berhala Tuhan kok dikencingi Tuhan kok tidak bisa membela diri maka dia tidak mau jadi musyrik lagi artinya para hadirin yang Subhanahu wa taala kesyirikan-kesyirikan yang timbul itu pada dasarnya cuma penamaan. Orang bilang Tuhan jadilah Tuhan. Sebenarnya ini tidak tidak bisa apa-apa. Maka Allah mengatakan, "Ma anzalallahu biha min sultan." Tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebut oleh para ulama pembeda antara akidah yang benar dengan akidah yang batil. Kita umat Islam tidak boleh bersembarang berakidah, tidak boleh. Tidak boleh sembarang berkeyakinan. Kalau ada yang memiliki keyakinan katanya begini, katanya begini, kita bilang mana dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau tidak ada dalilnya kita bilang ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah turunkan dalilnya. Maka tidak boleh kau sembarang berakidah. Islam datang untuk mengatur akidah kita. Islam datang untuk mengatur, mengatur akhlak dan adat kita. Tidak boleh kita sembarang berkeyakinan. Sekarang kita tahu betapa banyak khurafat, betapa banyak keyakinan yang aneh-aneh di masyarakat. Meyakini, meyakini anu. Ya. Aneh-aneh keyakinan mereka. Sampai terkadang ada yang mengatakan eh, di malam hari tahu-tahu ada suara dua burung hantu di rumah. Bung, bung, waduh, ini berarti ada yang mau mati nih, repot. Nah, dari mana seperti ini? Menuduh burung hantu pembawa sial. Ya. Burung hantu suara dua, dua burung hantu ganti-gantian disangka akan bawa kematian. Ternyata dua burung hantu tersebut lagi pacaran ya. Kemudian dituduh macam-macam. Berarti ada orang juga keluar rumah, keluar rumah Tahu-tahu dibeolin oleh merpati, maka dia tidak jadi asal tidak jadi kerja. Kenapa? Saya baru keluar rumah dibeolin merpati. Ini keyakinan yang salah. Apalagi kalau antum di Madinah, di Madinah mungkin sekali antum dibeolin merpati. Kenapa? Karena di Madinah merpati banyak sekali. Kenapa? Karena dilarang dibunuh merpati di sana, dilarang, tidak boleh. Tidak boleh seorang bunuh merpati. Makanya kalau antum ke Mekah, coba kalau antum umrah atau antum hajian ke Mekah, antum dekati merpati, terkadang merpati tersebut tidak kabur. Dia tenang-tenang saja. Kenapa? Dia tahu antum tidak tidak bakalan bunuh dia. Cuba merpati Indonesia, baru dekat dia sudah kabur. Dah tahu aku mau sate, jadikan dia sate, maka dia kabur. Jadi kalau di Arab ya, merpati banyak. Dan saya sering keluar rumah, orang tahu dia oleh merpati, cuma tinggal dibersihkan, terus dilanjut lagi. Ya. Tapi sebagian orang enggak, begitu keluar rumah, kena dia oleh merpati, waduh ini sudah, ini sial, enggak, jadi saya keluar rumah hari ini. Sampai ada yang protes waktu dia keluar rumah tahu-tahu ada merpati beolim dia maka dia mengatakan bicara merpati tersebut. Wahai merpati, dunia ini luas. Kenapa harus kepala saya kamu beoli? Masih banyak tempat. Ya, ini keyakinan-keyakinan tersebar di masyarakat aneh-aneh. Dan tidak boleh, tidak boleh orang Islam tidak boleh sembarang berkeyakinan. Ingat, ingat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anzalallahu bila min Tidak pernah Allah turunkan dalilnya. Itu hanya nama-nama yang kalian namakan. Itu keyakinan-keyakinan yang kalian yakini dan ternyata tidak ada dalilnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. amar Allah la ta'budu illa iya. Nabi sekarang menggunakan kata ganti orang kedua. Allah perintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. dari dinul qayyim malakin aktsarun ya allah Inilah agama yang lurus Akan tapi kebanyakan orang tidak tahu. Perhatikan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tatkala di Mesir, itu negara Mesir negara musyrik. Negara musyrikin mereka. Dan dua penghuni neraka penjara ini juga orang musyrik. Padahal agama Allah agama tauhid, agama yang lurus. Namun kata Nabi Yusuf alaihissalam, walakinna aksama nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu. Oleh karenanya di antara yang harus kita lakukan adalah menjelaskan tentang indahnya agama Islam tentang indahnya agama tauhid bahawa si agama Islam berbeda dengan agama-agama yang lainnya seluruh agama selain agama Islam menyeru kepada kesyirikan entah menyeru kepada penyembahan nabi seperti Nabi Isa atau menyeru menyeru kepada penyembahan kepada dewa jin-jin atau menyeru kepada penyembahan terhadap matahari seperti orang-orang Jepang atau menyeru kepada penyembahan terhadap api seperti orang-orang Majusi Seluruh agama selain Islam menyuruh kepada kesyirikan, satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid penyembahan terhadap pencipta alam semesta hanyalah Islam. Kebanyakan orang terjun dalam kekufuran dan kesyirikan. Perhatian hati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi Yusuf Alaihissalam mendakwakan tauhid dan Nabi Yusuf kemudian baru menafsirkan mimpi mereka berdua. Kata Nabi Yusuf Alaihissalam, Ya sahibai sijin, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Wahai penghuni dua penghuni penjara, adapun salah satu di antara kalian berdua, maka dia akan bebas dari penjara ini dan dia akan bertugas sebagai pelayan raja. Dia akan menuangkan minuman untuk apa? Raja. Wa ammal akhar fayuslam. Adapun yang kedua, maka akan disalib. Fata'kul tayrumin. Dia dibunuh salib, namun jasadnya tidak dikuburkan, tetapi dibiarkan di tiang salib, maka akan datang eh, burung-burung memakan dari kepalanya, yaitu isi kepalanya dimakan oleh burung. Kudiyal amrul ladzi fihi tastafiyan. Sungguhnya apa yang kalian tanyakan pasti akan terjadi. Ini tafsiran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kata para ulama, Nabi Yusuf alaihissalam menjaga perasaan mereka berdua. Makanya mengatakan Nabi Yusuf tidak mengatakan kamu lolos, kamu tewas tidak. Nabi Yusuf mengatakan ada pun salah satu di antara kalian berdua ada yang lolos dan salah satunya lagi akan apa? akan disalib. Namun, dan Nabi Yusuf tahu bahwasanya salah satu di antara keduanya akan meninggal dunia. Namun Nabi Yusuf karena tahu di antara salah satunya akan meninggal dunia, maka ini kesempatan bagi Nabi Yusuf untuk berdakwah supaya dia meninggal di atas apa? Tauhid. Ya Imam percuma orang meninggal di atas kekayaan, di atas harta yang banyak, di atas kemewahan, tapi meninggal dalam keadaan syirik. Terlebih-lebih lagi sungguh terhina jika seorang meninggal dalam keadaan miskin, kemudian dalam keadaan kesyirikan. Ini lebih terhina lagi. Oleh karenanya sebelum orang ini meninggal dunia, Nabi Yusuf mendakwahi mereka berdua. Sebab Allah mengatakan mereka berdua ada yang sadar, ada yang mengatakan mereka tidak sadar. Intinya Nabi Yusuf tetap menyampaikan urusan hidayah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, urusan Allah Subhanahu wa taala. juga kita ambil faedah. Kalau ada orang lagi butuh sama kita, Kadang-kadang orang butuh kepada kita entah pinjam uang, entah ada perlu apa. Maka jadikan kesempatan sebelum kita bantu dia, kita sambil ngobrol, sembari ngobrol kita isi dakwah. Antum makanya antum jangan lupa sholat di masjid minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya sekedar bantu, tapi yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala bisa diangkat seperti itu. Ya. Saya mengenal seorang dokter, dokter Subhanallah sering dia mendakwahi orang-orang yang datang kepada dia. Kenapa orang lagi butuh? Kalau ustadz yang bicara mungkin tidak dengar, tapi kalau dokter yang bilang, dengar. Sampai perempuan tidak pakai jilbab, pakai jilbab gara-gara dokter yang bilang. Nah lagi butuh sama dokter tersebut. Dia merasa kesehatan dia yang pegang dokter. Kalau dokter bicara maka dia pun dengar. Beda kalau ustadz terkadang dia, ah ustadz dia nggak mendengar. Oleh karenanya saya katakan biarlah bagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam tatkala mereka berdua butuh kepada Nabi Yusuf untuk ditafsirkan mimpinya, Nabi Yusuf gunakan kesempatan ini untuk mendakwahi apa mereka berdua. Siapa tahu dapat hidayah, antum dakwah orang dapat hidayah, maka pahalanya mengalir bagi dia dan juga bagi bagi antum. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni inda rabbik. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mendekati orang dia berdua-duaan dengan salah seorang di antara mereka yang Nabi Yusuf tahu dia akan dibebaskan. Yang lain dia tidak tahu. Dia berbicara berdua dengan orang tersebut dia mengatakan udhkurni inda rabbik. Tolong sebut-sebut aku di sisi raja. Nabi Yusuf ingin apa? Ingin orang ini menceritakan tentang Nabi Yusuf, baiknya Nabi Yusuf, tentang Nabi Yusuf menafsirkan mimpi kepada raja agar raja membebaskan Nabi Yusuf. Itu maksudnya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, "Uzkurni, uzkurni inda rabbik." Tolong sebut-sebutkan aku di sisi rajamu. Supaya kalau raja tahu saya ini baik, maka tuduhan-tuduhan bahwasanya saya merayu apa namanya istri menteri itu nggak benar tuduhan-tuduhan bahwasanya saya merayu para wanita itu nggak benar saya ini orang baik. Tolong sampaikan kepada raja agar saya dikeluarkan dari maksud Nabi Yusuf agar dia dikeluarkan dari apa? Penjara. Namun syaitan bermain kali itu. Kata Allah, "Fa ansahu syaitanu dzikra rabbi." Falabitha fis sijni bid'a sinin. Orang itu mengatakan, "Iya, iya, saya akan sampaikan kepada raja." Setelah itu dia lolos dari penjara. Ternyata syaitan buat dia lupa. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbi. Dia lupa untuk cerita kepada raja Akibatnya Setan tidak mau Yusuf keluar dari penjara. Setan tidak mau Yusuf keluar dari apa? Penjara. Falabitha fi sijini asinin. Maka Yusuf pun akhirnya dipenjarakan lagi bertahun-tahun namanya. Ada yang mengatakan tujuh tahun tambah. Tujuh tahun apa? Tambah di penjara. Seharusnya kalau orang tadi keluar cerita sama raja langsung keluar jadi Yusuf bebas. Namun setan tidak mau Nabi Yusuf keluar dari penjara. Akhirnya orang tadi dilupakan oleh syaitan. Kemudian akhirnya dia lupa cerita kepada sang raja, akhirnya Nabi Yusuf pun penjara lebih lama lagi, tujuh tahun. Dan ini musibah bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Namun subhanallah, Nabi Yusuf adalah orang yang sangat sabar. Rupanya, lupanya orang tersebut ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Kenapa? Ternyata setelah tujuh tahun, setelah tujuh tahun orang tadi lupa, maka raja mimpi. Sekarang bagian raja yang mimpi. Raja mimpi dengan mimpi yang menakjubkan, yang dia gelisah dengan mimpi tersebut. Dia mimpi, kemudian dia kumpulkan seluruh anggota kerajaan, para ulama-ulama, ya istilahnya ulama mereka, ulama-ulama musyrik, para dukun-dukun dikumpulkan semua. Dia mengatakan, saya mimpi, tolong tafsirkan mimpi saya. Apa mimpi sang raja? Dia mengatakan, Wakala al-Maliku ini arasa ba'abakaratin zimanin yakuluhunna sawalija. Sungguhnya aku melihat dalam mimpiku ada tujuh ekor sapi yang besar, yang gemuk, kemudian dimakan oleh sapi-sapi yang kurus. Wasaba asumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dan aku melihat tujuh bulir yang hijau dan aku melihat tujuh bulir yang kering. Ya ayuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Wahai rakyatku, wahai dukun-dukunku, wahai para ulama'ku, sampaikanlah kepadaku apa tafsir dari mimpiku ini. Jadi dikumpulkanlah mereka. Apa jawaban mereka tatkala mereka tidak bisa menafsirkan? Mereka mengatakan, "Qalu adghafu ahlam." Wahai raja, itu hanya mimpi yang kosong, mimpi kosong, tidak ada maknanya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Dan kami tidak bisa menafsirkan kalau mimpi tersebut hanya mimpi kosong, hanya buah mimpi yang tidak ada artinya. Jadi mereka ini sebenarnya tidak mampu, namun mereka malu, ya. Mereka mengatakan kalau mimpinya mimpi yang benar kami bisa tafsirkan, tapi mimpimu wahai raja, mimpi kosong tidak bisa ditafsirkan. Ikhwani fillah wa fidin azani Allah wa Kita tahu bahwasanya sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW, mimpi itu ada tiga model. Mimpi itu ada tiga model. Model yang pertama adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ini ini yang ditafsirkan. Ini yang ditakwilkan. Kalau kita mimpi seakan-akan itu dari Allah Subhanahu wa taala, seakan ada perasaan ini pemberitahuan dari Allah, maka tidak mengapa kita tanya orang yang soleh. Saya ingatkan jangan pergi ke dukun ya. Haram. Syirik pergi ke dukun. Tapi datang kepada orang soleh tanya ustadz atau kiai atau siapa atau syekh, bisa ini bagaimana? Dan tanyakan kepada orang soleh. Ini jenisnya yang pertama. Terkadang dia mimpi berulang-ulang. Ya. Terkadang dia habis sholat tahajud atau dia mimpi. Ya. Mimpi yang kedua adalah mimpi dari syaitan. Dari syaitan yang syaitan ingin menggoda manusia. Tatkala di siang hari syaitan tidak bisa goda, terkadang lewat mimpi syaitan goda. Mimpi dia lagi apa namanya? Dia siang hari lagi marahan sama istrinya, tahu dia tidur, mimpi ketemu pacar lamanya. Oh, syaitan Maka terbetik saya ingin cari pacar saya lama saya di mana. Mulai dia masuk di Facebooknya nyari nyari akhirnya timbul perceraian setelah itu. Jadi ini banyak terjadi. Oleh karenanya setan terkadang menggoda dari apa sih? Mimpi. Ada orang sudah lu sudah tinggalkan alat-alat musik, tidak pernah lagi disco-disco, tidak pernah lagi nyanyi-nyanyi. Tahu-tahu dalam mimpi, mimpi main gitar, kunci-kuncinya ingat kembali. Lu sudah agak pernah main, lupa sudah bertahun-tahun. Yang bikin siapa? Setan. Setan menggoda lewat apa? Mimpi. Dan ini mungkin terjadi. Setan tidak pernah putus asa. Akhirnya seorang berusaha tidur sebelum tidur berdoa, agar tidak diganggu oleh syaitan. Terkadang ditakut-takuti oleh syaitan, terkadang dibuat sedih oleh syaitan. Ya, dari syaitan. Mimpi yang ketiga adalah bunga mimpi. hadis sunnah. artinya pembicaraan sebelum dia tidur dia ngomong sesuatu terbawa mimpi. Contohnya di siang hari dia bilang sama teman-teman, oh, saya mau poligami. Oh, insya Allah saya poligami, saya poligami. Tapi tidak pernah poligami. Tahu-tahu dia mimpi poligami. Bahagia dia. Dalam mimpi tersebut, istrinya yang carikan istri kedua. Oh, istri saya carikan istri. Mimpi. senang bahagia. Begitu-gitu malam pertama bangun bangun istrinya, eh ngapain kamu? Udah <laughs> bangun. Buat pentungan, kamu bilang nama cewek siapa itu lo Nah ini, ini namanya mimpi yang di siang hari terbawa dalam apa? Ini, ini tidak bisa ditafsirkan, dia ditafsirkan jenis mimpi pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang ini, orang-orang Mesir ini, tatkala mereka tidak bisa mampu menafsirkan mimpi raja ini, maka mereka mengatakan Abdul ahlam ini hanya bunga mimpi, mimpi kosong, nggak ada nggak bisa ditafsirkan. Kita ini hanya bisa mimpi tafsir yang bermakna, ini mimpi kosong. Wa qala alladhi naja Jadi mereka menggabungkan antara kebodohan dengan nekat menata, mengatakan bagus mereka mengatakan kami tidak tahu kan masih mending. Sudah salah ngeyel. Ini dalam istilah dalam istilah apa? Dalam istilah uh, syariat disebutkan jahlul murakkab, bodoh kuadrat. Sudah tidak tahu, nekat berhukum. dengan ini tidak ini saya ini bukan mimpi dan kami tidak bisa apa namanya menafsirkan mimpi yang model seperti ini. Ada orang yang model seperti itu, sudah tidak tahu kemudian nekat untuk apa? berhukum. Ikhwani fil akhwati fiddin azanillah wa iyyakum. Tatkala itu baru ingat orang yang diselamatkan atau ditafsirkan tadi di, di, dua orang penjara tadi yang salah satunya bebas kemudian akan menjadi pelayan raja, dia baru ingat. Karena dia hadir tatkala itu. Dia kan pelayan raja, terlalu menemani apa? Raja. Waktu mereka semua tidak bisa menafsirkan, wa qala alladhi naja minhuma wadhakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi farsilun. Maka berkatalah orang yang selamat dari dua orang tadi yang pertama kali bersama Nabi Yusuf alaihissalam wadhakara ba'da ummatin jadi dia baru ingat setelah bertahun-tahun. Dia lupa sudah berapa tahun tadi? Sejuta tahun terlambat. Anak unabi hukum bitakwilih faarsilun. Aku akan kabarkan kepada kalian yang mengatakan wahai aku di hadapan banyak orang. Saya akan kabarkan kepada kalian kepada raja dan kepada seluruh anggota kerajaan tentang tafsir dari mimpi sang raja. Utuslah saya kepada Yusuf. Subhanallah. Allah menghendaki keistimewaan bagi Nabi Yusuf Alisam. Seandainya, seandainya raja mimpi, kemudian sudah dikasih tahu tentang oleh oleh orang ini bahwasanya oh ada orang yang pintar menafsirkan mimpi kemudian raja datang kepada Nabi Yusuf maka tidak akan nampak utama Nabi Yusuf namun semakin nampak utama Nabi Yusuf tak kala semua orang tidak bisa tafsir kemudian Yusuf yang bisa itu baru top nah, ha. sama seperti tak kala Allah mentakdirkan di akhir zaman di waktu di padang mahsyar tak kala manusia di atas padang yang begitu tandus kemudian matahari di dalam jarak satu mil sehingga orang bercucuran keringat mereka tidak kuat di padang mahsyar maka mereka minta kepada para nabi untuk memberi syafaat Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang kami. Allah biyadaih. Wasilalah kamalaikatahu. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menjadikan malaikat itu sujud kepada engkau, wahai Adam. Amata manah Nufi? Tidak kau lihat kesulitan yang kami hadapi. Alah tashfa'lana inda rabbik. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di si Allah? Nabi Adam mengatakan, nafsi-nafsi. Saya, saya juga butuh syafaat. Kata Nabi Adam. Pergi. Idhabu ila noin. Pergi kepada Nabi yang lain. Idhabu ila noh. Pergilah kepada Nabi Nuh. Dia adalah Rasul yang pertama Allah utus kepada di atas muka bumi. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh mengatakan nafsi nafsi pergi yang kepada yang lain. Kemudian pergi kepada Nabi Musa, Nabi Musa menyatakan nafsi nafsi pergi yang kepada yang lain. Pergi kepada Nabi, kepada Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim dulu, Nabi Musa dulu, Nabi Isa baru kemudian kepada Nabi Muhammad kata Nabi Muhammad analah analah saya akan beri syafaat saya akan beri syafaat dari sini nampaklah keutamaan siapa Nabi Muhammad SAW. setelah nabi-nabi ulul azmi menolak seluruhnya baru kemudian nampaklah keutamaan Nabi Muhammad SAW. maka setelah itu eh, orang yang keluar dari penjara dan menjadi pelayan raja pun diutus oleh sang raja untuk menemui Nabi Yusuf. Kemudian dia berkata, Yusufu ayyuhasiddiqu aftina. Wahai Yusuf, wahai orang yang senantiasa jujur dalam perkataannya, aftina fi sab'i baqaratin simani yakuluhunna sab'an ijar. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون Berilah fatwa kepada kami atau tafsir tentang mimpi e, tujuh ekor sapi yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus dan tentang tujuh bulir yang hijau dan tujuh bulir yang kering. Semoga aku bisa kembali kepada orang-orang dan agar mereka mengetahui tafsir dari mimpi tersebut. Subhanallah perhatikan di sini bagaimana mulianya Nabi Yusuf, bagaimana sikap pemaafnya Nabi Yusuf. Di antara Nabi yang dikenal dengan sifat pemaaf adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam luar biasa sifat pemaafnya. Ya. Orang ini begitu datang langsung oh, Yusuf ada raja mimpi tolong tafikan mimpinya. Nabi Yusuf tidak marah sama dia. Kamu kemana saja tujuh tahun? Nabi Yusuf tidak marah. Nabi Yusuf kemudian tidak marah dan dia pun tidak mengatakan, oh saya tidak akan menafsirkan. Mereka semua tidak bisa kan? Kalau saya tafsirkan keluarkan saya dari penjara. Dia tidak mengatakan demikian. Tidak mempersyaratkan. Tidak mencela orang tersebut dan tidak mempersyaratkan untuk dikeluarkan dari penjara. Tetapi dengan karamnya, dengan sifat mulianya, dengan sifat maafnya, langsung dia tafsirkan. Qala tazra'una sab'a sinin da'aban. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya di antara baiknya Nabi Yusuf, dia tidak hanya menyatakan, oh tujuh sapi tujuh sapi yang gemuk dan tujuh bulir yang yang yang hijau adalah musim musim panen. Tujuh tahun berturut-turut kalian akan panen besar-besaran. Kemudian tujuh sapi yang kurus disertai dengan tujuh bulir yang kering, maksudnya musim paceklik. Nabi Yusuf tidak hanya menjelaskan tafsir mimpi tersebut, bukan cuma itu, tapi Nabi Yusuf alaihissalam juga memberi arahan apa yang harus kalian lakukan. Jadi dia bukan sekedar menafsirkan ini di antara mulia Nabi Yusuf alaihissalam. Dia bukan hanya sekedar menafsirkan, tapi dia juga memberi jalan keluar. Bagaimana solusinya kalian menghadapi hal ini? Maka dia mengatakan tazra'u nasab asina da'aban fama hasabtum fadaruhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun. Hendaknya kalian bertanam tujuh tahun selamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kalian panen hendaknya kalian biarkan dalam bulirnya kecuali sedikit untuk kalian makan. Jadi caranya tanam sebanyak-banyaknya selama tujuh tahun. Tapi jangan dibuka apa namanya biarkan dalam dalam bulirnya biar lebih kuat, biar bertahan lama. Makan secukupnya ini simpan untuk sebagai bekal tujuh tahun yang paceklik yang akan datang. Cuma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalila mimma tusinun. Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan akan akan apa namanya datang tujuh musim kemarau. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf mengatakan, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughafun nas wa fihi ya'sirun." Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan yang dengan cukup dan di masa itu mereka akan memeras anggur. Berarti kan di sini Allah mengatakan dalam mimpi sang raja tidak ada penyebutan hujan. Sang raja hanya menyebutkan tujuh sapi gemuk dan tujuh sapi apa? Kurus. Sapi kurus makan sapi gemuk. Sama aja hanya menyebutkan eh, tujuh bulir yang hijau dan tujuh bulir yang kering. Kita tahu tujuh, tujuh sapi gemuk dan tujuh bulir yang hijau maksudnya musim panen. Dan kita tahu tafsirnya bahwasanya tujuh sapi yang kurus dan tujuh bulir yang kering maksudnya adalah musim paceklik. Kok tiba-tiba Nabi Yusuf menafsirkan ada hujan setelah itu? Kata para ulama, karena ini konsekuensi dari tujuh musim musim tujuh, tujuh tahun musim panen, kemudian setelah itu diikuti dengan tujuh tahun musim kering, setelah itu hilanglah tujuh musim panen eh, tujuh masa peceklik ini tujuh tahun tidak mungkin hilang kecuali dengan hujan yang sangat keras. Maka Nabi Yusuf mengatakan setelah itu setelah tujuh tahun masa peceklik maka akan turun hujan yang sangat keras sehingga akhirnya akan subur dan orang-orang akan memerah anggur. Akhirnya waqala al-maliku tuni Akhirnya orang ini kemudian laporkan kepada raja. Nabi Yusuf usir begini, begini, begini, dan ini solusinya. Maka sang raja mengatakan, datangkan Yusuf kepadaku. Falamma ja'ahu Rasul, qala ila rabbik Fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Akhirnya sang raja memutus anak buahnya untuk mengambil Nabi Yusuf keluar dari penjara. Tapi Nabi Yusuf tidak, dia tidak keluar dari penjara. Dia kembali sama raja. Sebagian orang mengatakan, kalau seandainya kita di posisi Nabi Yusuf, Yusuf ayo keluar, langsung saya keluar. Tapi Nabi Yusuf enggak, enggak, saya enggak mau keluar. Kembali sama raja. Nabi Yusuf punya tujuan. Dia ingin sekarang mumpung sang raja percaya sama dia, dia ingin tuduhan yang selama ini tersebar bahwasanya dia merayu istri menteri, istri pejabat, dia ingin bebaskan tuduhan dia. Ini hak seseorang. Seorang kalau dituduh dia berhak untuk bela diri, boleh. Sebagai Nabi Yusuf alaihissalam dia ingin agar dirinya apa e, berita dusta yang tersebar tentang dirinya ingin dia hilangkan maka dia mengatakan kembalilah kepada rajamu dan tanyakan kepada sang rajamu kepada sang raja tentang bagaimana para wanita tentang para wanita yang mereka memotong motong tangan mereka sungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka akhirnya sang raja pun mendengar permintaan Nabi Yusuf makanya pun kumpulkan para wanita yang pernah merayu Nabi Yusuf di antara para wanita tersebut ada istri menteri ada istri menteri yang pernah merawat Nabi Yusuf yang katanya namanya Zulekha. Allah alam namanya siapa. Ya. Akhirnya raja mengatakan, maafak bukunna ifrawatunna Yusuf an nafsi. Bagaimana perkara kalian kalah kalian merayu Yusuf? Kulna hasalillahi ma'alimna alaihi min su. Kata mereka, maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu pun keburukan dari Yusuf. Mereka jujur, oh tidak ada keburukan Nabi Yusuf sama sekali. Tidak ada keburukan Yusuf. Maka tatkala itu istri istri menteri mengatakan Mengatakan apa? Qalat imra'atul azizil ana haqqasal haq. Sekarang telah jelas kebenaran. Ana rawatuhu an nafsi wa innahu la minas sadiqin. Saya yang meraih Yusuf. Bukan dia yang merayu saya. Saya dulu salah. Saya yang merayu Yusuf. Tuduhan saya, saya merayu dia. Dia merayu saya itu keliru. Saya yang merayu Yusuf dan dia adalah orang yang jujur. Kemudian dia mengatakan, "Dzalika liya'lama anni lam aqulhu bil Saya sampaikan ini agar dia mengetahui bahwasanya saya tidak mengkhianati, mengkhianati dia tatkala dia tidak berada di, di tidak hadir di antara kita. Wa anna Allah la yahdi kaidal ini dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada tipuan orang-orang yang berkhianat. Jadi mengatakan la aku bil baik. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama, pendapat yang kuat yang mengatakan bahwasanya dia mengatakan saya katakan ini untuk menunjukkan saya tidak mengkhianati dia meskipun dia tidak hadir. Saya katakan yang mengatakan agar dia ini maksudnya suamiku, agar suamiku sang menteri tahu, meskipun saya merayu Yusuf, namun tidak terjadi hubungan. Hanya sekedar apa? Rayuan, tidak sampai terjadi hubungan. Tafsiran yang kedua yang mengatakan agar Yusuf tahu, meskipun dia dipenjara, saya telah kabarkan kepada engkau wahai raja, bahwasanya saya lah yang merayu dia, bukan dia yang merayu saya. Karena saya tahu bahwasanya orang yang berkhianat suatu saat akan dibongkar perkaranya oleh Allah Subhanahu Wa Taala cepat atau lambat. Dunia mengatakan, "Wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahim rabbi." Tatkala perkataan dia ini ada menunjukkan sedikit tazkiyah kepada dirinya, seakan-akan dia mengatakan, "Saya tidak tidak sampai berzina, saya cuma begini." Maka dia mengatakan dia tidak dia mengatakan, "Ma dari nafsi, saya tidak ingin bela diri saya. Saya tidak ingin mensucikan diri saya. Sungguhnya saya benar-benar bersalah." Inna nafsala la ammaratun bisu. Syahwat saya, jiwa saya menyeru saya untuk melakukan keburukan illa ma rahim rabbi kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala inna rabbi ghafurur rahim akan tapi Rabbku maha pengampun lagi maha penyayang akhirnya setelah jelas Nabi Yusuf ternyata tidak bersalah saat itulah dipanggil lagi Nabi Yusuf datang baru dia mau datang wa qala al malik tuni bih astakhlisu li nafsi datangkanlah Yusuf kepada aku akan menjadikan dia orang khusus bagiku Kalau Falamma kallamahu, tatkala raja berbicara dengan Nabi Yusuf dia berkata, Inna al-yawma ladaina makinun amin." Engkau sejak hari ini, engkau akan kami berikan kedudukan yang tinggi dan dipercaya di sisi kami. Jadi ditawarkan jabatan. Ditawarkan jabatan, raja tersebut menawarkan jabatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf ketika ditawarkan jabatan, dia milih. Dia milih jabatan, dia mengatakan, Qala ja'alni ala fazainil ardi ini hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai bendahara, bendahara Mesir, Sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Aku ini orang yang pandai menjaga dan berilmu. Kata para ulama di sini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama disampaikan oleh sebagian ulama bahwasanya e, di sini Nabi Yusuf alaihissalam memuji dirinya. Dia mengatakan saya ini orang bisa menjaga dan saya orang hadis. Dia memuji dirinya bukan untuk masalah dirinya, tapi untuk masalah orang orang banyak. Kenapa sekarang masalahnya mengerikan? Akan datang tujuh tujuh uh, tahun musim Eh, musim panen dan tujuh tahun musim paceklik, musim kemarau, maka kalau orang tidak pintar-pintar untuk menjaga maka akan berbahaya. Maka dia mengatakan saya saya bisa menjaga dan saya orang yang berilmu. Ini mentaskiah dirinya dalam rangka untuk kemaslahatan orang lain. Ini terkadang digunakan disampaikan oleh para ulama. Seperti misalnya al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala membuat kitabnya Nukhbatul Fikar, dia mengatakan saya membuat buku ini tidak pernah ada ulama yang membuat cara menyusunnya seperti saya mengatakan ibtakar Tuhan. Ini cara metode penyampaian tentang ilmu mustalah hadis dengan cara yang saya ciptakan. Tidak pernah ada ulama mengajarkan dengan cara seperti ini. Dia memuji bukunya dalam rangka agar orang mengambil manfaat, bukan untuk memuji apa? Dirinya. Contoh seperti itu masuk mengatakan, saya paling tahu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat saya tahu bagaimana tafsirannya. Seperti Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan, ayu sama'in tudhilluni wa ayu arzin tukhilluni tidak qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Bumi bumi mana yang akan menaungiku dan langit mana yang akan menaungiku jika aku berbicara tentang Al-Qur'an dan aku tidak punya ilmu. Ini ujian, tetapi dalam rangka untuk kemaslahatan orang orang lain. Bukan untuk riak, bukan untuk bangga, bukan untuk ujub. Ini diperbolehkan. Terus faedah yang kedua yang bisa kita ambil. Ingat di sini, Nabi Yusuf alaihissalam bukan sedang meminta jabatan, tapi dia sudah dikasih apa? Jabatan. Cuma dia milih jabatan yang mana. Dia milih jabatan sih. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, raja Mesir dan anak buahnya ini orang-orang musyrik dan mereka berhukum dengan hukum apa? kesyirikan. Namun Nabi Yusuf masuk dalam hukum tersebut dalam rangka untuk mengurangi kemungkaran karena kemungkaran itu bisa dihilangkan dengan dua metode. Bisa dengan hilang secara total atau hilang dengan sedikit-sedikit. Dan dia masuk dalam kerajaan tersebut dan Nabi Yusuf tidak bisa merubah hukum Mesir secara total menjadi hukum Islam tidak. Tetapi dia mengurangi dia bisa mendatangkan kemaslahatan sedikit demi sedikit, maka ini diperbolehkan. Karena saya katakan kemungkaran bisa hilang, di, dianjurkan untuk bernahi mungkar jika pertama mungkar tersebut hilang secara total atau berkurang maka ini disyariatkan. Akan tetapi kalau ternyata mengingkari kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lebih parah maka ini tidak disyariatkan maka haram tatkala ini. Kata Allah, "Wa kadzalika makanna li Yusuf bil ardh yatabawwa'u minha haitsu yasha." Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju ke mana saja yang ia kehendaki di bumi Mesir. Nusibu bi rahmatina manasya. Manasya. Kami berikan, melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Perhatikan sini. Sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyatakan. Saya yang Nabi Yusuf akhirnya menikah sama Zulekha atau tidak? Hah? Iya atau tidak? Seperti saya pernah sampaikan, saya Soleh Al-Fauzan, Hafizullah pernah ditanya, Syekh, apakah akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan wanita yang pernah merayu dia? Kata Syekh, Wallah alam, saya tidak hadir walimahnya waktu itu. <laughs> Tapi, sebagian ahli tafsir seperti Ibn Katsir menyebutkan, dapat cerita, kalau tidak ada dalilnya secara sahih, tapi disebut dalam buku-buku tafsir, Akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan wanita yang pernah merayu dia. Kenapa? Nabi Yusuf ternyata dijadikan bendaharawan. Ternyata suami wanita tersebut tadinya bendaharawan. Karena Nabi Yusuf hebat maka diberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian tidak lama kemudian suami Zulaikha ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia maka sang raja menikahkan Nabi Yusuf dengan apa? Wanita tersebut, tersebut mungkin karena kasihan atau untuk mengurangi apa? fitnah yang tersebar, maka dinikahkan Nabi Yusuf dengan Zulekha tersebut. Kalau alam siapa namanya. Akhirnya disebutkan Nabi Yusuf ketemu dengan dia. Di malam pertama kata Nabi Yusuf, karirnya lebih baik daripada dulu. <laughs> Baca tafsirul dia mampu. Bukan kayak lebih baik daripada yang dulu. Sekarang kamu bagus. Kalau dulu kenapa? Dia mengatakan wahai Yusuf, tidakkah kau lihat ini mur'atun hasna jamila? Aku seorang wanita yang cantik. Aku seorang wanita yang menarik. Wa anna sahibi la ya'ti bisa, adapun suamiku tidak mampu berhubungan. Suamiku tidak mampu apa? Berhubungan. Jadi suaminya entah punya penyakit atau apa sehingga tidak bisa berhubungan dengan dia. Sementara engkau lelaki yang tampan bagaimana sih tidak tertarik? Kata istri. Kata istrinya tersebut, ternyata Nabi bisa terkala berhubungan dengan dia, dia adalah seorang wanita yang perawan. Tapi ini semua tidak ada dalilnya. Ini cuma disebut dalam buku Tafsir Allah alam akan kebenarannya. Allah menyatakan demikian, "Nusibu bi rahmatina man nasya." Kami berikan rahmat kami kepada kami yang kami kehendaki. Wala nudhi'u ajral muhsinin dan kami tidak akan menyanyiakan pahala orang berbuat baik. Orang berbuat baik pasti Allah balik beri ganjaran. Nabi Yusuf bersahabat tatkala dilemparkan dalam sumur. Dilemparkan oleh saudara-saudara dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam bersahabat. Dijual sebagai seorang budak. Nabi Yusuf bersahabat. Kemudian dituduh sebagai orang yang merayu istri pejabat sehingga dipenjara. Nabi Yusuf bersahabat. Ini semua tidak tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberi ganjarannya. Dan ingat, kata para ulama, jangan sampai seorang bersuudzon menyangka bahwasanya kalau orang berbuat kesolehan, berbuat ketakwaan, dia hanya mendapatkan ganjaran di akhirat, dunia tidak. Ini ini suudzon. Seorang kalau bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Dia akan mendapatkan ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Kata Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la Dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Lihat Nabi sallallahu alaihi dengan kesabarannya, Allah angkat dia menjadi apa? Seorang seorang menteri bendaharawan Mesir. Jadi ini menunjukkan wal aqibatu bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Terkadang apa yang kita lihat di depan di depan kita seakan-akan musibah dan musibah dan musibah, ternyata Allah menghendaki kebaikan di balik musibah tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan menjadi seorang menteri kecuali setelah melewati musibah-musibah. Kalau dia tidak dilemparkan oleh kakak-kakaknya di dalam sumur, dia tidak akan menjadi menteri. Kalau dia tidak dipenjara, dia tidak akan menjadi apa? Menteri. Tapi dengan rangkaian musibah tersebut, setelah dilemparkan dalam sumur, kemudian dijual sebagai seorang budak, kemudian dituduh sebagai orang yang merayu seorang wanita, kemudian dipenjara, kemudian ditambah lagi penjaranya tujuh tahun. Ternyata dibalik balik rangkaian dari musibah-musibah ini Ternyata Allah punya skenario, Allah berkehendak agar dia menjadi seorang yang mulia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun." Dan ganjaran di akhirat lebih baik. Ingat di dunia Allah kasih, namun di akhirat lebih baik lagi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bisabri wal yakin tunalu ima al-imamatu fid din. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dengan kesabaran dan keyakinan maka akan diraih keimaman dalam agama. Orang kali mendapatkan tingkatan keimanan yang tinggi maka dia harus punya sabar dan yakin. Dia punya harus sabar dan, dan yakin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka orang-orang para imam ya yang mendapatkan petunjuk tatkala mereka bersabar wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Akhirnya ternyata Nabi Yusuf menjadi menteri, menjadi bendahara, ya, sekretaris negara atau menteri menteri seperti itu, maka tujuh tahun pertama musim panen terus dan benar-benar Nabi Yusuf ngatur dengan baik. Hanya sedikit yang dikasih makan. Disebutkan dia pun makan cuma sekali. Ada yang mengatakan demikian sebagai tafsir. Nabi Yusuf dan raja dan rakyatnya makan cuma sekali dalam sehari. Dalam rangka untuk apa? Mengumpulkan apa? Makanan. Kemudian tiba tujuh tahun paceklik. Tujuh tahun paceklik ini menimpa seluruh penduduk Mesir, namun mereka bisa makan karena sudah diatur dengan baik oleh Yusuf. Dan musim ternyata itu menjalar ya, musim kemarau tersebut menjalar sampai ke Palestina, ke tempat ayah dan kakak-kakaknya. Ayahnya Nabi Yakub dan kakaknya kakaknya 11 orang. Disebutkan Nabi Yusuf adalah anak yang paling bungsu. Ya, jadi 11 orang semuanya apa namanya atau di, uh, apa namanya uh, eh, 11 orang saudara-saudaranya yang ada di di bapaknya. Maka mereka pun kelaparan dan Nabi Yusuf memberi ide kepada sang raja kita berbuat baik kepada masyarakat. Barang siapa dari luar Mesir ingin mengambil makanan silakan dengan harga yang murah tapi harus bayar dengan harga sedikit maka dia mendapatkan e, gandum atau makanan dengan ukuran e, seekor onta ukuran pikulan seekor onta satu orang boleh membawa ukuran pikulan seekor onta namun setahun sekali Didatangkan orang berduyun dari berbagai macam negeri untuk mendapatkan sumbangan dari Yusuf alaihissalam dari Raja Mesir dan mereka memberikan pemberian dibarter dengan diberikan e, makanan seukuran pikulan seekor setahun sekali. Akhirnya datanglah saudara-saudara Nabi Yusuf sepuluh orang. Tinggal satu yang kan Nabi Yusuf 12 bersaudara. Nabi Yusuf alaihissalam sekandung dengan Binyamin. Adapun 10 kakak-kakaknya yang lain dari ibu yang lain. Disebutkan bahwa Nabi Yakub punya empat orang istri. Punya empat orang istri. Antum berapa antum? punya <laughs> empat orang istri sementara uh, Nabi Yusuf dari istri ibunya namanya Rahil punya anak dua Binyamin dengan Yusuf adapun sepuluh yang lain dari ibu-ibu yang lain maka berangkatlah sepuluh orang ini ya mencari bantuan dari Nabi Yusuf alaihissalam pada kalau alaihi faarafah mungkin setiap orang minta bantuan ketemu Nabi Yusuf maka Nabi Yusuf kenal mereka ini kakak-kakakku semuanya sementara mereka tidak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah berubah. Tadi kan mereka waktu waktu mereka melemparkan Nabi Yusuf dalam sumur, Nabi Yusuf masih kecil. Sekarang mungkin sudah jenggotan, sudah gagah, sudah besar. Kemudian disebutkan juga sebagai dari tafsir bahwa Nabi Yusuf memakai mahkota. Pakai apa? Mahkota. Jadi tidak kelihatan. Semakin tertutup apa? Wajah. Mungkin mahkota mungkin ada penutupnya sehingga tidak ketahuan. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhilakum min abikum. Maka Nabi Yusuf bertanya, kalian ini siapa? Oh kami adalah putra-putra dari Yakub. Kami tinggal di Palestina. Kalian berapa bersaudara? Kami 12 bersaudara. Kok cuma 10? Mana duanya? Satunya hilang di tengah di telan zaman. Sudah meninggal mungkin. <laughs> Padahal Nabi tahu. Jadi satunya hilang di padang pasir. Satunya hilang di mana? Di padang pasir. Yang satunya karena ayah kami sayang kepada satunya tadi, mereka dua bersaudara. Satunya hilang maka ayah kami sekarang tinggal satunya sebagai penghibur baginya, maka kami tidak berani bawa. Jadi satunya tetap aja di rumah di di, di Palestina karena ayahnya apa namanya sekarang cinta kepada sayang kepada Benyamin. Jadi kalau cuma sepuluh Maka Nabi mengatakan itu di akhiratun. Saya akan berikan kalian sumbangan, tapi dengan syarat tahun depan kalian harus bawa saudara kalian yang satunya tadi. Untuk saya cek kali ini ngomongnya benar atau tidak. Allah tarawna anni ufil kaila wa ana khairul Tidak akan kalian melihat bahwasanya aku telah menyempurnakan sukatan yaitu gandum yang diikat ya. Kemudian dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Ini orang baik. Datangkanlah saudara kalian. Saya akan berbuat baik juga kepada dia. Fa illam ta'tuni bihi kemudian Nabi Yusuf nakut-nakuti mereka. Kalau kalian tidak mendatangkan adik kalian yang di sana, si Binyamin, fala kaidalakum indi wala takrabun, maka aku tidak akan bantu kalian, jangan-jangan dekat-dekat saya lagi. Uh, repot ini. Lapar nanti. Akhirnya apa? Mereka tahu dan sementara mereka sadar bahwa Nabi Yakub ayah mereka sangat sayang kepada Benyamin sehingga mereka tidak mengatakan oh kami akan datangkan. Mereka tidak pede. Mereka mengatakan sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kami sungguh-sungguh benar-benar akan merayu ayah kami agar membiarkan kami bawa adik kami tersebut atau saudara kami Benyamin. Wa qala li fityanihi ja'alu bidha'atun fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Akhirnya Nabi Yusuf pun membuat sukatan-sukatan gandum diberikan kepada 10 orang tersebut. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan kepada anak buahnya, masukkan kembali uang-uang mereka. Dikembalikan ke mana? Ke ontak-ontak mereka. Jadi uangnya tidak diterima. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf nggak tega. Dia ingat, dia ingat apakah saya tega mengambil keluarga saya yang miskin, bapak saya yang miskin ini uang mereka kemudian saya ambil hanya gara-gara beri bantuan kepada mereka? Tidak, tidak boleh. Kembalikan. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf mengatakan Nabi Yusuf sengaja agar mereka nanti suatu saat kembali karena mereka tahu Nabi Yusuf apa? Baik. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minal kaid. Tatkala mereka pulang ke ayah mereka Nabi aku. maka mereka berkata, "Wahai ayahanda kami tidak bisa lagi ngambil bantuan. Fa'arsil ma'ana." Syaratnya kami harus bawa adik kita ini, saudara kita ini Benyamin. Inna wa inna lahu lahafidun. Dan kami akan menjaga saudara kami ini. Maka ayahnya mengatakan, Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Bagaimana saya percaya sama kalian? Dulu waktu kalian bawa Yusuf, kalian juga mengatakan, Innalahu lanasihun, innalahu lahafidun. Kami akan menjaga dia. Ternyata dimakan serigala. Ternyata hilang. Sekarang kalian bilang lagi mau jaga eh, saudaranya. Nanti hilang lagi bagaimana? Bagaimana saya percaya sama kalian? Kemudian Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'ahum atau wadat ilaihim. Artinya mereka mulai buka bantuan tadi sukat-sukat gandum, mereka mendapati ternyata harta mereka dikembalikan oleh Yusuf. Qalu ya abana hati nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilainya Wahai ayahanda lihatlah, ini orang sangat baik sekali nih. Apa namanya? Menteri di Mesir sangat baik sekali. Mereka tidak tahu itu namanya Yusuf. Menteri di Mesir yang kasih bantuan sangat baik sekali. Lihat ini, harta kita dikembalikan oleh dia. Wanamiru ahlana, wanafadu akhana, wanasdadu kaila bayar Dari ke kailu Kalau begitu, sudah kita bawa adik kita, Binyamin, bawa ketemu dia, kita dibantu, sudah itu perkara ini gampang. Dan dia sangat baik, lihat harta kita dikembalikan untuk tambah apa namanya beri bantuan sangat mudah bagi menteri tersebut. Dan ingat, kita tidak lama, kita cuma bawa adik kita ketemu menteri, terus bawa pulang lagi. Jangan terlalu bersedih. Jadi mereka rayu bagaimana supaya Benyamin bisa dikeluarkan. Akhirnya sang ayah pun mengatakan, tapi dia harus mereka harus pergi karena mereka butuh makanan. Makanan ini setahun bakalan habis. Tahun depan harus minta makan bantuan lagi. Maka dia mengatakan, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah. Aku tidak akan biarkan saudaramu yamin ikut sama kalian sampai kalian berjanji kepada aku berjanji di hadapan Allah. La taqtumani bihi illa ayuhatabikum. Ya kalian akan harus bawa saudara kalian kembali kepada aku kecuali kalian telah dikepung tidak bisa lagi tidak bisa berbuat kalau terpaksa kalian cerita. Tapi selama kalian mampu untuk bawa adik kalian maka bawalah yamin kembali kepada aku. Falamma atauhu kohum, qala Allah ala manakul kalau mereka bersumpah kepada ayah mereka kepada Aku. Maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Kemudian dia menasihati anak-anaknya. Sekarang kalian pergilah. Wa qala ya bani la tadkhulu min babi wahid. Wahai anak-anakku, kalau kalian masuk di Mesir, jangan masuk ke satu pintu. Wa dkhulu min abwabi mutafarriqah, tapi masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Kata para ulama kenapa? Seluruh ada tafsir seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya. Karena Nabi Yakub khawatir mereka kena air. Ya, terkena mata jahat. Kenapa? Mereka gagal-gagal ini. Gagal. Nabi Yusuf aja gantengnya luar biasa. Ya kakak-kakaknya paling mirip-mirip kan. Ya mungkin beda jauh ya, kan mirip-mirip gagal-gagal juga. Gagal terus badannya besar-besar. Orang apalagi tahu-tahu 11 orang jalan bareng-bareng. Ini menarik perhatian. Dan terutama mereka datang dari luar, mereka bukan penduduk Mesir. Ada orang asing datang badannya besar-besar 11 orang ini menarik perhatian, khawatir mereka terkena apa? Ain. Maka kata Nabi Kata Nabi aku kepada mereka, "Wadkhulu Abu Abi mutafarriqah." Masuklah dari pintu-pintu yang berbeda-beda dari kota Mesir. "Wa ma antum min Allah min syai'in inil hukmu illa lillah." Akan tapi saya tidak bisa menolong kalian sama sekali. Hukum keputusan semuanya di tangan Allah. Alaihi tawakkaltu maka bertawakal kalian kepada aku bertawakal kepada Allah wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun dan orang-orang bertawakal mereka bertawakal kepada Allah. Akhirnya mereka taat kepada perintah ayah mereka. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, ma kana yughni anhum min Allah min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Akhirnya mereka masuk sesuai perintah ayah mereka dari pintu berbeda-beda, namun mereka tidak bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka tidak kena ain. Allah punya skenario lain. Allah punya aturan yang lain ya, hanya saja mereka tidak terkena ain. Wa innahu ilmin lima 'allamna. Sungguhnya Yakub itu memiliki ilmu yang kami ajarkan kepadanya. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Akhirnya mereka ketemu Nabi Yusuf. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi aqa. Ketika mereka ketemu Yusuf, mereka mengatakan, "Wahai Yusuf, ini saudara kami yang terakhir, Binyamin." Nabi Yusuf kan saudara. Kalau ini anak aku Nabi Yusuf telah mengatakan di awal, "Mana saudaramu? Saya akan ngecek cerita kalian benar atau tidak." Akhirnya dipanggillah Benyamin berdua dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan ini anak aku, saya adalah saudara, saya Yusuf. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Maka janganlah kau sedih dengan apa yang mereka lakukan kepadamu. Saudara, tenang. Ditenangkan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf punya ingin buat skenario bagaimana caranya saudaranya ini Benyamin tidak balik lagi ke Palestina. Ingin ditahan di Mesir. Maka dia bikin rencana. Kalau nggak jahazum bijahazim, ja'ala siqayat tapi rahli akhir. Begini caranya. Dia ambil apa namanya? Eh, semacam piala, semakin semacam tempat untuk ngambil beras tapi terbuat dari emas. Dimasukkan dalam sukatan Benyamin karena masing-masing orang bawa onta dan masing-masing orang dapat apa? Sukatan gandum. Diselipkanlah seakan-akan dicuri oleh Benyamin. Dimasukkan. Setelah itu dibuat gaduh. Orang-orang tidak tahu. semua agama mu'adzinun ayat wal iru innakum Tiba-tiba ada yang mengatakan, "Wahai kalian kalian telah mencuri." Wahai orang-orang, sebelas orang ini kalian telah mencuri. Kata para ulama, kemungkinan yang yang mengatakan kalian telah mencuri tidak tahu kondisinya. Dia tidak tahu kasarnya ternyata itu rencananya menteri. Sehingga dia benar-benar menuduh. Qalu wa aqbalu alaihi madza tafkirun. Padahal mereka sudah mau pulang. Ketika mereka mau pulang ditegur, "Eh, berhenti dulu kalian mencuri." Maka mereka balik. Kalau pencuri kan kabur, enggak mereka balik untuk membuktikan membuktikan bahwasanya mereka bukan pencuri. Mereka balik menghadap apa yang kalian apa yang hilang? Kata mereka, Nabi suwa al-malik, kami kehilangan piala raja. Waliman ja'a bihi hamlu ba'iru ana bihi za'im. Barang siapa yang bisa mengembalikan piala tersebut, maka kami akan berikan ganjaran berupa uh, sukatan seukuran pikulan onta dan aku yang akan menjaminnya. Mereka bersumpah, "Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna musariqin." Sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya kami datang bukan untuk bermaksiat, kami tidak pernah melakukan kerusakan, apalagi mencuri. Kami tidak mungkin mencuri. Mereka berkata, "Fama jazaohu in kuntum kadzibin?" Bagaimana balasannya kalau kalian dusta dan mereka kalian mencuri? Qalu jazaohu ma wujida fi rahli akhihi fi rahlin fa Barang siapa yang ketahuan mencuri, maka diambil oleh pemilik harta. Kadzalika najzil zalimin. Dan demikianlah cara kami membalas orang-orang yang zalim. Disebutkan oleh para ahli tafsir, dalam agamanya Yakub, hukuman orang mencuri, kalau orang ketahuan mencuri, maka orang ini menjadi budak bagi orang yang dicuri barangnya. Ini hukuman adalah berbeda dengan hukum Raja Mesir. Kalau Raja Mesir ada orang mencuri tidak dihukum dengan cara ini, dengan cara yang mungkin dicambuk, mungkin dipukul, tetapi dalam agamanya Yakub alaihissalam tatkala itu barang siapa yang mencuri kalau ketahuan maka dia menjadi budak orang yang dicuri barangnya. Maka mereka mengatakan, bagaimana eh, balasan kalau orang mencuri? Udah ambil aja kata mereka. Kalau memang ada yang mencuri di antara kita, ambil dan demikianlah kami cara memberi balasan kepada orang-orang yang lain. Fabada abi awiyatihim qabla wi akhir. Maka mereka pun mulai ngecek satu persatu. Ngecek, ngecek satu. Yang pertama tidak ada, yang kedua tidak ada, yang keempat sampai yang ke sepuluh tidak ada. Tinggal Binyamin yang terakhir. Jadi caranya Yusuf canggih ya. Satu-satu dulu. <laughs> Yang terakhir baru apa? Binyamin ternyata diperiksa ternyata ada. Kadzalika kidna li Yusuf. Maka kana liya'khudha akhahu fi dinil malik. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami atur bagi Yusuf. Dia tidak bisa menahan anaknya dengan aturan raja. Karena kalau dalam aturan raja orang mencuri tidak ditahan. Tetapi dia caranya agar hukuman tersebut muncul dari saudara-saudaranya. Jadi yang bilang kalau pencuri ambil aja itu siapa? Bukan aturan raja Mesir, bukan. Tapi aturan kakak-kakaknya sendiri. Jadi ini cara subhanallah bagaimana Allah atur supaya pokoknya bisa tertahan ini ya Binyamin. Ila ya Allah. Narfa'u darajati man nasya kami angkat derajat orang yang kami kehendaki wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan setiap orang yang berilmu di atasnya masih ada orang yang alim. Maka mereka berkata setelah melihat adiknya mencuri kata mereka, "Qalu iyasriq faqad saraka akhun lahu min qabl." Oh, Binyamin mencuri. Mereka ingin membela diri mereka. Kami, bapak, ibu kami lain. Binyamin punya saudara siapa? Yusuf. Kalau dia mencuri wajar. Kakaknya dulu juga atau adiknya juga Yusuf juga mencuri dulu. Bisa, wah. <laughs> Kalau kita hmm, kurang ajar kali ini sudah. Jadi mereka ingin membebaskan diri mereka sekarang kan mereka mengatakan itu ibunya lain dengan ibu-ibu kita. Kalau kita tidak mencuri. Kalau Benyamin mencuri wajar karena saudaranya dulu juga pernah apa? mencuri. Fa'asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Yusuf pun marah ketika itu, tapi dia tidak nampakkan karena dia sedang apa nah, membuat skenario. Dalam hati dia mengatakan qala antum syarrum makana, kalian sungguh orang-orang yang buruk. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah lebih tahu tentang apa yang kalian tuduhkan. Akhirnya mereka mulai sadar bahwasanya bahaya. Adik mereka Binyamin ditahan oleh Yusuf padahal mereka sudah janji sama ayah mereka tidak boleh pulang kecuali bawa apa? Adiknya. Mulailah mereka melas. Kata mereka, "Ya ayyuhal aziz, innalahu aban syekhun kabira wahai sang menteri orang ini Binyamin punya bapak yang sudah tua fakhudh ahadana makana ambil salah satu di antara kita gantinya sudah satu ambil aja di antara kita ganti daripada Binyamin. yang penting dia pulang inna naraka minal muslimin kau orang baik wahai menteri kau orang baik maka Yusuf mengatakan Yusuf bertahan qala ma'adallah a'udzubillah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah kami tidak mungkin mengambil orang kecuali yang ketahuan ada barang kami di sini Lihat Nabi Yusuf menjaga lisan, jadi tidak mengatakan kami tidak mungkin menangkap kecuali orang yang mencuri. Tidak, karena adanya tidak mencuri. Tapi dia menggunakan lafal kami tidak mungkin menahan kecuali orang yang ketahuan barang kami ada di tempatnya. Ini namanya tauriah. Tauriah itu mengucapkan satu perkataan yang benar namun disalahpahami oleh orang yang diajak ngomong. Ya, paham namanya apa? Tauriah. Seperti kalau ada orang e, misalnya ada seorang istri minta uang terus kita bilang kita nggak punya uang, nggak ada, coba beli saya. Tapi ATM banyak dalam. <laughs> dalam ATM di kata nggak ada. Saya nggak punya uang, coba beli nggak ada. Dalam ATM masih banyak. Inna idallah zalimun. Kemudian Falamma stai'asu minhu khalasu najiya. Mereka 10 orang putus asa. Udah, ini kayaknya nggak bisa. Yusuf tidak akan melepaskan Benyamin. Si menteri ini. Mereka tidak tahu kalau Yusuf. Kata mereka menteri tidak akan melepaskan Benyamin. Kalau sunajiyah maka mereka bermusyawarah di antara mereka seorang bisik di antara mereka. Kalau kabiruhum alam ta'lamun maka yang paling tua di antara mereka berkata disebutkan yang eh, paling tua ini namanya Robel atau Yahuda. Dia inilah yang dulu baik tatkala 10 orang bersaudara bersepakat untuk membunuh Yusuf, dia mengatakan jangan bunuh dia, masukkan saja dalam sumur. Jadi dia di antara jahat-jahat dia yang paling baik. Jangan bilang hulu-hulu, jadi jangan masukkan dalam sumur. Sekarang dia juga baik. Dia mengatakan, ingat. Alam ta'lamu anna abakum qada akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah. Kalian ingat, bukankah kita telah berjanji kepada ayah kita? Wa min qablu ma faraqtum fi Yusuf dan sebelumnya kita sudah salah dalam Yusuf. Sekarang Benyamin juga kita keliru. Falan abrahal arba hatta ya'dana li abi. Saya tidak akan saya tetap tinggal di Mesir. Kalian pulang semua. Saya tinggal di Mesir. Kalian pulang semua. Sampai ayahku mengizinkan aku untuk balik ke Palestina baru saya pulang. Ayahku li atau saya pun akan dihukum atau dibunuh saya tidak peduli. Saya malu bertemu dengan ayah anda. Wa khairul hakim dan Allah Subhanahu wa taala orang adalah eh, zat yang terbaik dalam memberi hukum. Akhirnya mereka berkata, apa yang harus kita katakan sama ayah kita? Maka yang, yang paling tua ini memberi memberi pengarahan. Dia mengatakan, "Irji'u ila abikum," kembalilah kalian kepada ayah kalian. Fakulu ya abana inna banaka salah. Katakan sejujurnya, wahai ayahanda sungguhnya anakmu Binyamin telah mencuri. Wama syahidna illa bima alimna. Kami tidak bisa menyaksikan kecuali bersaksi kecuali apa yang kami lihat. Yang kami lihat dia mencuri. Wama kunna lil ghaibi hafidin. Kami tidak mengetahui hal yang barang yang gaib. Yang kami lihat dia mencuri. Was'alil qaryata allati kuna fiha. Dan tanyakanlah, wahai ayahanda, kalau engkau tidak percaya, tanyakanlah kepada penduduk Mesir. Ini berita besar. Binyamin mencuri. Tanyakan kepada penduduk Mesir. Wal irallati akbalna fiha. Demikian juga tanyalah kepada orang-orang yang pernah datang ke Mesir. Kalau mereka, mereka pulang, tanyakan kepada mereka apa yang terjadi. Kami tidak bohong. Artinya dia mengatakan, jangan tanyakan kepada kami saja. Ya, karena dulu kami pernah bohong waktu Yusuf, sekarang kami kali ini benar-benar nggak bohong. Tanyakan pada kami, tanyakan kepada penduduk Mesir, tanyakan kepada kafir dagang yang datang ke Mesir dan pulang ke Palestina, tanyakan kepada mereka bagaimana kabar Benyamin. Wa inna la Kali ini kami benar-benar jujur. Akhirnya ayahnya mengatakan, "Bal sawwalat lakum anfusukum amra." Hanya diri kalianlah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Ini buruk. Ayahnya tidak percaya. Fasobrun jamin Yang mengatakan saya harus bersabar Sobrun jamin, sabar yang indah Sebagaimana pernah saya jelaskan Kesabaran yang indah adalah kesabaran yang tidak disertai dengan marah-marah Kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah ya. Adapun kesabaran sambil marah-marah itu bukan sabar yang indah Ya saya sabar, kurang aja itu saya sabar nah, Itu namanya bukan sabar yang indah Sambil maki-maki itu bukan sabar Bukan sabar yang indah Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Subhanallah. Di saat dalam keadaan sulit ini, Yakub berkata, Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan tiga anak. Yusuf, siapa? Benyamin dan kakaknya tadi yang paling tua. Subhanallah, di saat kondisi semakin sulit dia semakin yakin kepada Allah. Wa inna al usri apa? Yusra. Sungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kelapangan. Tatkala dalam keadaan sulit sudah tiga tiganya hilang, dia malah mengatakan, saya harap Allah akan mendatangkan mereka bertiga. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijak. Allah tahu apa yang Allah lakukan. Jadi dari bahwasanya para nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi Yakub nabi atau kan, Nabi kalau itu oh kamu dibohongin Yusuf sudah masih hidup. Dia udah kawin lagi di sana. Kalau memang Yakub tahu ilmu gaib, dia tahu kondisi siapa? Yusuf. Yusuf tidak mati karena dia bohong Yusuf sekarang sudah jadi menteri, sudah kawin, sudah tapi dia tidak tahu ilmu gaib, maka dia pun sedih. Dia pun sedih. Allah tawahi, maka dia mengatakan watawala anhum setelah ayahnya dapat kabar itu tersebut, ayahnya pun balik meninggalkan mereka. Tatkala dia balik, dia mengatakan ya asafa ala Yusuf. Aduhai duka putra terhadap Yusuf. Dia ingat lagi kepada Yusuf. Tatkala Binyamin, saudara Yusuf, hilang juga, maka dia pun ingat kepada siapa? Yusuf. Kesedihan yang lalu muncul kembali. وَبِيَضَّتْ أَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَذِيمٌ فَهُوَ كَذِيمٌ Maka dia pun menangis sampai matanya buta. Fahuwa kadzim dan dia menahan amarah sama anak-anak. Dia sabar, dia bertahan. Tapi dia cuma apa? Menangis. Kenapa saking sayangnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan sayang kepada Binyamin. Kata para ulama seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, perhatikan. Nabi Yakub di zaman itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nabi, tidak ada nabi yang lain ketika itu. Dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, akan tapi dia diuji oleh Allah selama 40 tahun. Selama 40 tahun dia selalu menangis. Dipisahkan dari anaknya Yusuf. Sejak Nabi Yusuf berpisah sampai ketemu lagi dengan ayahnya, kata para ulama 40 tahun. Selama itu Nabi Yakub terus menangis padahal dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah ya bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semakin tinggi iman seorang, ya semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis sampai akhirnya matanya pun buta. Anak-anaknya pun memprotes yang lain. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan. Keluarganya mengatakan demi Allah engkau senantiasa mengingat Yusuf sampai engkau sakit atau takuna minal halikin atau kau akan termasuk orang-orang yang bisa meninggal dunia kalau begini caranya. Mereka maka Yakub mengatakan innama ashku bathi wa husni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Jadi ini adab yang sangat indah. Orang kalau ditimpa musibah apapun, yang pertama kita keluhkan adalah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan kalau antum mengeluh sama orang, saya begini, saya begini, orang tersebut belum tentu bantu. Tapi kalau antum mengeluh kepada Allah, Allah pasti bantu. Antum datang sama orang yang akhi, anak banyak utang, anda terlilit utang, istri saya marah-marahin saya terus. Orang itu bilang apa? Ya sabar. Saya juga banyak utang seperti inti. Oke, oh, ya. Kita bilang kita boleh kita curhat kepada seorang boleh. Tapi menghinakan diri, mengeluh hanya tempatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi Yusuf mengatakan innama asfu bathi wa husni ila Allah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian dia mengatakan, "Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi." Jadi tinggal sembilan orang tadi kan sekarang. Tiga orang di Mesir. Yusuf, Benyamin sama kakaknya di Mesir. Sembilan orang kata kata ayahnya, "Sekarang kalian pergilah ke Mesir cari kabar tentang Yusuf." Bayangkan. Semakin dia semakin penuh pengharapan. Yusuf yang tadinya sudah dia lupakan selama puluhan tahun, sekarang dia katakan carilah kabar tentang Yusuf di Mesir. Wa akhi dan carilah kabar tentang Binyamin. Wa la ta'yasu min janganlah kena putus asa dengan rahmat Allah. Ah, mereka sudah putus asa. Ini sudah bukan cari Binyamin saja, Yusuf lagi disuruh cari, sudah hilang bertahun-tahun. Carinya di Mesir dia, ya. tapi dia mengatakan ya Abi aku yakin dia mengatakan jangan putus asa. Innahu la ya'yasu min rahillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Akhirnya mereka pun berangkat. Falamma dakhalu alaihi qalu ya abana. Akhirnya mereka ya ayyuhal aziz. Akhirnya mereka ketemu dengan Yusuf sang menteri. Mereka tidak tahu itu Yusuf. Kata mereka, "Ya ayyuhal aziz, wahai sang menteri. Massana wa ahlana dur. Kami telah ditimpa dengan kemudaratan. Kami dan keluarga kami di Palestina ditimpa dengan kemudaratan, dengan kelaparan, dengan kemiskinan. Wajibna bibidha'atin muzjatin. Dan kami bisa datangkan cuma buat barter benda yang murah. Uang yang sedikit. Fa'amfilana al-kaila wa tasaddaq alaina. Berikanlah makanan kepada kami. Bersedekahlah kepada kami. Mereka benar-benar melas. Memohon kepada siapa? Nabi Yusuf. Inna Allah yajizil mutasaddiqin. Sungguhnya Allah akan membalas. Berikan jalan kepada orang-orang yang bersedekah. Maka Nabi Yusuf kata para ulama tatkala mendengar perkataan saudara-saudaranya dia pun ingat tentang ayahnya diingat ayahnya yang sangat sayang kepada dia. Diingat ayahnya yang sudah tua, dia anak saudara-saudaranya yang mereka dalam keadaan miskin sekarang, dalam keadaan kesulitan, maka dia tidak tega, maka dia pun menangis di hadapan saudara-saudaranya. Kemudian dia mengatakan, Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi. Tidakkah kalian ingat apa yang pernah kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? In antum jahilun. Tatkala kalian dalam keadaan jahil. Maka mereka sadar, oh dia tahu Yusuf. قالوا أئنك anta Yusuf? engkau Yusuf قال Yusuf. يوسف وهذا akhi, saya Yusuf ini saudaraku Binyamin jadi subhanallah Yusuf waktu kesempatan untuk marah kesempatan untuk balas dendam dia tidak balas dendam bahkan dia beri uzur dia mengatakan perhatikan perkataan Nabi Yusuf Tahukah masih ingatkah kalian apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf tatkala kalian dalam keadaan jahiliyah? Mereka sekarang sudah soleh. Seakan-akan Yusuf mengatakan kalian dulu bersalah, tapi karena kalian jahil waktu itu. Tidak dijadikan alasan untuk Yusuf untuk mencaci maki mereka, tidak. Kemudian Yusuf, mereka berkata, apakah engkau Yusuf? Kata Yusuf, ya saya Yusuf dan ini saudaraku. Qad Allahu alaina. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kami. Semuanya kenikmatan diberikan kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innahu perhatikan Nabi Yusuf mengatakan nasihat yang sangat penting harus kita ingat. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi ajral muhsinin. Barang siapa yang bertakwa dan bersabar, gabung di antara keduanya. Sungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi seorang kalau ingin mendapatkan ganjaran dari Allah di dunia sebelum di akhirat, gabungkan di antara dua perkara. Takwa dan apa? Sabar. Sholat-sholat terus tapi nggak sabar percuma. Maksudnya bukan percuma, kurang bagus. <laughs> Nanti bilang percuma enggak. Sholat tetap sholat. Ngaji tak ngaji, tapi suka marah-marah, ngomel-ngomel, protes terus. Ini enggak. Kalau mendapat ganjaran dari Allah di dunia sebelum akhirat, gabungkan antara takwa dan apa? Sabar. Sebagaimana inna humayat mayyattaqi wa yasbir. Barang saya bertakwa dan bersabar. Takwa mungkin semua orang bisa. Yang marah ini sabar, yang susah ini apa? Sabar. Sabar ketika dihina, sabar ketika dituduh, sabar ketika dikatakan oleh orang macam-macam. Bersabar. Sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Maka dia akan mendapatkan ganjaran di dunia sebelum di akhirat. Mereka berkata, "Tallahi laqad ataratallahu alaina wa in kunna la khatiin." La khatiin. Kata mereka demi Allah, sungguhnya engkau telah memberikan kelebihan ke kepada engkau di atas kami dan sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Mereka mengatakan Yusuf kami dulu salah Yusuf. Dia kata Nabi Yusuf indah sekali kata dia, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian sekarang. Jadi Nabi Yusuf benar-benar memaafkan tanpa mencela. Bukankah kalian dulu begini, kalian begini, kalian begini enggak? Dia langsung lupakan semua itu. Saya tidak akan mencela kalian sejak hari ini. Bahkan bukan cuma itu, Nabi Yusuf doakan mereka, ya kafirullahu lakum, semoga Allah memaafkan apa? dosa-dosa kalian. Ini tingkat pemaafan yang luar biasa. Ada orang maafkan tidak didoakan, ini dimaafkan dan didoakan. Dan dimaafkan tersebut di saat mampu untuk membalas. Ada orang maafkan karena tidak bisa membalas, ya sudahlah, gimana lagi? Saya maafkan. Ada orang yang mampu untuk balas, tapi dia maafkan dan dia doakan kebaikan. Inilah yang dipraktikkan oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Wahu arhamur rahimin. Semoga Allah merahmati kalian karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian dia mengatakan, "Idhabu bi qamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basir. Dia buka bajunya, ini bajuku masih ada bawa apa? Keringat bau tubuh Nabi Yusuf. Berikan kepada ayahanda. Ini mukjizatnya Nabi Yusuf. Bawakan kepada ayahku ya'ti basir. dia akan bisa melihat. Sekarang Yakub kan tadi buta kan? Karena saking apa? Sering menangis dan matanya yang hitam menjadi putih. Wa biyaddat aina. Matanya yang hitam menjadi putih karena sering menangis, jadi butalah dia. Kata Nabi Yusuf, berikanlah bajuku ini maka dia akan bisa melihat lagi. Waktuni bi ahlikum ajmain dan datangkanlah seluruh keluarga kalian kepadaku ke Mesir ini. Walamma fasalatil iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an Tatkala saudara-saudaranya mulai keluar dari Mesir, masih jarak jauh disebutkan masih jarak 8 hari perjalanan untuk sampai ke Palestina. Allah mengirim baunya Nabi Yusuf tersebut ke hidungnya siapa? Nabi Yakub. Maka dia mengatakan, "Inilah ajidu riha Yusuf." Saya mencium bau Nabi Yusuf. Saya mencium bau Yusuf. Namun dia tahu orang-orang sekelilingnya akan mengejek dia, akan mengejek dia. Laula antufannidun, tentunya kalian akan mengejek aku menuduh aku orang yang tidak waras. Akhirnya benar mereka mengatakan, Tallahi, keluarganya mengatakan, Inna kalafi dhalalikal qadim. Engkau masih dalam kesesatanmu yang lama. <laughs> Yusuf sudah nggak ada, sudah hilang, sudah lama. Kau bilang cium bau yang Yusuf. Kamu masih sesat, wahai ayah anda. Lama <laughs> anja al basiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Tatkala datang pembawa kabar gembira itu, maka dilemparkanlah baju gamis ke wajah Yakub alaihissalam. Fartadda basira, maka dia pun bisa melihat. Qala lam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian aku tahu apa yang kalian tidak tidak tahu. Mungkin Allah berikan wahyu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya mereka mengatakan, "Qalu ya abana, istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in." Maka serta merta mereka mengatakan, "Wahai ayahanda, mohonkanlah ampunan bagi kami, sungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah." Nabi Yakub berkata apa? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi saya akan memohonkan ampunan buat kalian kepada Rabbku. Kata para ahli tafsir seperti Ibnu Katsir dan juga Abdul Rahman bin Asra Sa'di rahimahullah, Nabi Yakub tidak langsung memohonkan ampun bagi mereka. Tapi dia tunda sampai waktu sahur. Dia sholat dan kemudian dia doakan bagi anak-anak, anak-anaknya agar benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengatakan, "Saufa saya akan mendoakan kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Falamma dakhalu ala Yusuf, akhirnya mereka datang berbondong-bondong dari Palestina menuju ke Mesir. Akhirnya mereka ketemu dengan Yusuf. Awa ilaihi abawai. Maka Nabi Yusuf pun meletakkan kedua ayah dan ibunya di singgah sana. Wa qala dukhulu Misra insyaallah amin. Masuklah ke dalam kota Mesir dengan penuh keamanan wa rafa'a abawi 'alal arsy. Tadi Nabi Yusuf merangkul mereka berdua, ayah dan ibunya, kemudian disuruh masuk kota Mesir dengan penuh keamanan. Wa, wa rafa'a abawi 'alal kemudian ayah dan ibunya diletakkan di atas singgasana. Wa kharru lahu sujada, maka mereka semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ayah ibunya dan 10 saudara 11 saudaranya semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Kalau Allah menyebutkan seperti Ibnu Katsir, dahulu syariat nabi-nabi terdahulu boleh sujud bukan dalam penghambaan tapi sujud penghormatan. Seperti kita assalamualaikum dulu model salam itu dengan apa? Tahiyat dengan apa? Sujud. Dan ini dibolehkan sampai syariat Nabi Isa. Waktu syariat Nabi Muhammad sudah nggak boleh. Waktu syariat Nabi Muhammad sudah tidak boleh. Oleh karena Muaz tatkala pergi ke negeri Syam, Mu'at melihat orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Maka waktu dia ketemu Nabi, dia langsung sujud. Maka Nabi marah. Kata dia, eh, ya Rasulullah saya melihat orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta mereka di negeri Syam, orang-orang Nasrani, maka saya pun sujud kepada engkau, engkau lebih berat untuk saya hormati. Sujud ini bukan sujud ibadah, tapi sujud apa? Pem? Penghormatan. Maka Nabi mengatakan, Lau, apa namanya kaum tu amiran an, an yasjuda ahadun li ghairillah la amartul mar'ata tasjuda li zawjiha. Kalau saya boleh menyuruh seorang wanita untuk sujud untuk menyuruh seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka akan saya menyuruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Jadi bisa lihat mereka dahulu boleh maka mereka pun berapa tadi? Sebelah saudaranya sujud, ayah dan ibunya juga apa? Sujud. Maka Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, Ya abati, hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Qad ja'alaha rabbi haqqa. Wahai ayahanda, ini mimpiku dulu 40 tahun yang lalu. Sekarang Allah telah buktikan apa? Mimpi tersebut. Bayangkan. Nabi Yusuf mimpi sekarang kejadiannya berapa tahun lalu? 40 tahun. Kan dalam ayat di, di awal Yusuf dia mengatakan يا أبت إني رأيت, رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين dia mengatakan wahai ayah anda saya bermimpi melihat sebelas bintang dan saya bermimpi melihat matahari dan bulan sujud kepadaku ini menunjukkan sebelas bintang ini adalah saudara-saudaranya ini menunjukkan mereka akhirnya menjadi orang-orang soleh dulunya mereka sepuluh orang tersebut saudaranya apa membuang Nabi Yusuf dalam sumur akhirnya mereka menjadi orang-orang soleh karena diibaratkan seperti bintang ayahnya seperti rembulan atau seperti matahari, ibunya seperti eh, rembulan atau matahari. Inilah mimpi yang dia oleh Nabi Yusuf 40 tahun yang lalu. Kemudian Nabi Yusuf perhatikan sih, dia mengatakan kepada ayahnya, Waktu ahsana Nabi if akhrajani minasijin. Sungguh kata Nabi Yusuf, ayahku telah berbuat baik kepada eh, apa? Allah telah berbuat baik kepada wahai ayahanda, sungguhnya Allah Rabbku telah berbuat baik kepadaku tatkala Allah mengeluarkan aku dari penjara. Nabi Yusuf tidak mengatakan tatkala Allah mau menyelamatkan aku dari sumur. Tidak. Kenapa nggak enak sama saudara-saudara? Karena Nabi sudah berjanji, saya tidak akan mencela lagi. Iya. Yeah. Bayangkan dia menjaga perasaan apa? Saudaranya. Maka dia mengatakan, Allah telah berbuat kepadaku bukan mengeluarkan aku dari sumur enggak, tapi tatkala Allah keluarkan aku dari penjara, kemudian dia perhatikan lagi, "Id akhrajani minasijin wa jaa'a bikum minal badr." Dan Allah mendatangkan kalian dari kehidupan pedesaan kepada kota Mesir Minta ba'di an nazaga syaitanu ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan saudara-saudaraku. Ini juga Nabi Yusuf memilih perkataan. Dia tidak mengatakan setelah syaitan menyesatkan saudara-saudaraku. Tidak. Tapi dia mengesankan seakan-akan permusuhan timbul dari dua belah pihak. Dia mengatakan setelah setan mengadu domba antara aku dengan apa? Saudara-saudaraku. Dia tidak mengatakan setelah setan menyesatkan saudara-saudaraku. Ini untuk menjaga perasaan apa? Saudaranya. Sehingga dia mengatakan setan yang berbuat. Inna rabbi, inna rabbi latiful lima yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Lihatlah Allah maha lembut. Allah mengatur semuanya dengan kelembutan tanpa disadari. Kalau kita perhatikan cerita Nabi Yusuf, sungguh dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala dari masuk penjara kemudian ini kemudian seterusnya penuh dengan eh, keajaiban ya, yang tidak disadari oleh orang-orang innahu huwal alimul hakim dan sungguhnya dia adalah zat yang maha berilmu dan maha bijaksana seluruh keputusan Allah adalah bijaksana. Demikianlah para hadirin yang, yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. E, masih ada ayat yang lain tapi waktu sudah sampai di sini saja sebentar lagi e, kita selesai. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Oh. Lebih kan dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang rojak itu tidak fair. Bilangnya ada salah satu hadis yang disembunyikan. Kalau memang betul-betul sunnah itu tak boleh muncul di TV. Kalau ada doro itu melalui radio saja. Jadi bilang eh, apa namanya muncul di televisi tidak jadi masalah. Ya. Kalaupun ada ulama yang eh, tidak membolehkan, kita bilang masih banyak ulama yang membolehkan. Seperti hukum yang lebih ringan daripada itu saja yang, yang lebih berat daripada televisi seperti hukum foto itu pun hilang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh foto karena foto termasuk hukum gambar. Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin dan banyak ulama sekarang mengatakan foto bukan hukum gambar, lain dengan gambar. Karena dalam gambar itu ada sikap peniruan terhadap makhluk Allah, dia meniru-niru. Adapun foto tidak, tidak meniru-niru, benar-benar mencuplik apa namanya karya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena seorang tatkala di kaca dicermin kan ada dia, Nah, cuma cerminnya diabadikan menjadi apa? Foto. Kalau cermin boleh, kenapa foto tidak? Tidak boleh. Beda kalau misalnya memahat. Memahat patung itu ada seni, ada keahlian untuk menyaingi apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini dilarang. Misalkan ini masalah khilaf, ini masalah foto. Lebih ringan daripada ini, kalau kita bilang masalah foto dia masalah khilaf, apalagi yang lebih ringan daripada ini masalah video. Siaran langsung nggak ada ulama yang melarang siaran langsung. Ini masalah apa bedanya? Datang cuma ada perantara yang buat kita nonton secara langsung. Bagaimana kalau rekaman? Sebagian mengatakan tidak jadi masalah, terutama tatkala manfaatnya banyak. Ternyata para ulama banyak yang muncul di televisi. Seperti Mufti Arab Saudi muncul di mana? Televisi. Syekh Saleh Al Fauzan juga muncul di televisi. Kemudian juga Syekh bin Bas juga menganjurkan untuk berdakwah dengan televisi. Syekh Albani juga menganjurkan untuk berdakwah dengan televisi. Syekh Utsaimin juga kemudian siapa lagi kalau begitu kita ikut siapa kalau bukan mereka. Demikian saya katakan bahwasanya kalau Anda merasa tidak boleh berdakwah dengan televisi, ya silakan. Kita pun tidak mencela silakan. Tapi hargailah apa namanya? Khilaf di antara para ulama. Apakah Anda berani mencela si Soleh Fauzan yang muncul di televisi? Ada yang mengatakan, "Oh, itu si Soleh Fauzan tidak tahu. Waktu soto dia tidak ngerti." Mustahil. Ada reporternya, ada, pada para apa, pada para pemirsa sekalian. Ini gimana? kemudian oh, terpaksa dia tidak tahu. Gimana tidak tahu? Reporternya bilang kepada para pemirsa, para pemirsa sekalian yang ingin bertanya silakan. Masa saya Fauzan tidak tahu? Ini hanya apa namanya? Makanya seorang bolehlah dia berpendapat dia tidak larang. Silakan berpendapat haram, tapi tapi jangan memaksakan diri dan memaksakan pendapat dan tidak menghargai pendapat orang orang lain. Anehnya sebagian orang mengatakan dan nah, nggak boleh nonton rojak, nggak boleh nonton rojak. Tapi Metro TV sama TV One nonton terus. Makanya kita bilang di ya, akhir sekarang di zaman modern kemaksiatan tersebar dengan berbagai macam media. Kita ini kalah dari si media. Lihat, pluralisme tersebar dengan berbagai media. Pornografi keluar dengan apa? Berbagai macam media. Ya. Kesyirikan, semuanya tersebar dengan apa? Dengan media. Kerusakan, sementara kita kemudian pakai media apa? Kita ingin menyaingi mereka dengan media juga. Anehnya sebenarnya orang mengatakan televisi tidak boleh, tapi internet boleh. Mana lebih parah internet atau televisi? Beli koran internet. Maka sekarang saya katakan bahwasanya e, kalau dia meyakini tidak boleh ya silahkan saja ya. Masalah rojak tidak fair tidak fair bagaimana maksud saya juga ini. Bagaimana cara menafsirkan mimpi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Apakah kita ada kitab ulama yang bahasnya? Tidak ada kitab ulama yang mengkhususkan dalilnya kalau mimpi ini berarti ini, mimpi ini berarti ini, mimpi ini berarti ini. Tidak ada. Kalau mimpi ketemu misalnya ada apa namanya kelapa jatuh, tahu jatuh lagi kelapa yang kedua, oh, berarti saya mau poligami. Nggak ada seperti itu. Nggak ada. Nggak ada, nggak ada dalilnya. Jadi ini kembali kepada firasat masing-masing orang yang soleh. Tidak ada kaidah baku. Tidak ada kaidah baku. Nabi Yusuf tidak pernah nulis kalau mimpi begini enggak. Tetapi mimpi itu selalu ada tali benang merah antara mimpi dengan kenyataan. Seperti tadi saya katakan, tatkala mimpi lihat sapi gemuk, bukan berarti muncul sapi gemuk, enggak. Tapi sapi gemuk itu ibarat tentang apa? Musim panen. Kenapa? Karena waktu musim panen berarti ada bulir yang hijau dan sapi apa namanya? Uh, apa namanya? membajak. Nah, ini berarti ada kaitannya dengan apa? Dengan musim panen. Kalau sapi kurus ada kaitannya dengan musim paceklik karena sapinya kurang makan ya. Akhirnya kurus. Tapi bukan berarti yang mimpi dilihat sapi yang muncul enggak. Tapi mimpi itu ada benang merahnya berkaitan dengan jadi Namun saya katakan kalau antum mimpi sesuatu, antum bertemu dengan orang soleh, tanyakan kepada orang soleh. Jangan sekali-sekali bertanya kepada dukun. Tapi kalau antum cuekin saja mimpi tersebut, yang penting antum bertakwa, maka tidak akan berpengaruh. Yang penting yang antum bertakwa. Ya, nanti mimpinya mau apa? Yang penting antum bertakwa. Jangan saya antum tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan saya mimpi gigi saya patah semua. Ompong. Tahu besok kena tinju orang. Enggak, kita bilang tahu, enggak ada kaidah. Oh, berarti kalau ada yang kalau gigi patah berarti ada saudara yang mati. Enggak, enggak ada kaidah. Kita mimpi buruk enggak usah ceritakan, cuekin saja. Mau meninggal atau enggak enggak urusan, yang penting kita bertakwa kepada Allah. Sampaikan kepada saudara-saudara kita bertakwa kepada Allah kapanpun sebelum kita meninggal nasihati. Tapi kalau orang yang mampu menafsirkan, ya alhamdulillah. Di Arab Saudi ada sebagian orang yang memang menafsirkan apa? Mimpi. Kalau tempat kita kebanyakan dukun yang menafsirkan mimpi. Anak menanyakan hukum menonton tayangan Mahabharata yang belakangan ini ramai ditonton oleh ibu-ibu. Apakah terlarang menontonnya karena menggambarkan dewa-dewa Hindu? Saya tidak pernah nonton film ini, tapi kalau memang benar seperti ini maka tidak boleh. Kita melariskan acara-acara apa? Kesyirikan. Ya, di anak kita nonton, uh, ada malaikat, ada dewa, ada anu. Ya. Itu semua kesyirikan dalam Mahabharata. Ya. Dewanya bertengkar, dewanya kawin, Tuhan kawin, Tuhan bertengkar. Saya pernah ketemu dengan Orang Hindu saya tanya, Tuhanmu ada berapa? Dia ragu-ragu, Tuhannya satu. Kalau satu kok tiga katanya? Oh iya tiga. Dia bilang tiga. Tuhan apa? Destroyer, dia perusak. Dewa apa? Siwa. Siwa itu Wisnu, yang perusak. Siwa. Dewa pemelihara, dewa apa? Wisnu. Dewa pencipta, dewa Brah Brahma. Saya bilang kalau tiga ini bertengkar bagaimana? Satu mencipta, satu merusak. Satu memelihara, satu merusak. Sekarang saya tanya, kalau terjadi banjir tsunami, itu yang menang dewa siapa berarti? Berarti dewa, dewa perusak. Ya? Dewa pemelihara kalah terkait Yang kalah berarti berhak menjadi, yang menang berhak menjadi apa? Dewa. Kalau ini dewa pemelihara menang, bikin reboisasi hutan. Berarti dewa pemelihara apa? Menang. Ini nggak masuk akal logika. Dia, dia, dia juga bingung. Tuhan kok tiga dia bingung, Tuhan kok tiga, tapi dia begitulah dia taklif. Kemudian di antara ini akidah Trinitas ini yang kemudian diwarisi kepada orang-orang Nasrani. Secara sejarah yang pertama kali muncul orang-orang Hindu baru kemudian apa? Nasor. Sebaik sampai ada ditulis sebuah risalah ilmiah tentang hubungan antara kesamaan antara Trinitas Yahudi dengan eh, Trinitas Nasara dengan Trinitas apa? Hindu. Di antara akidah menitisnya Tuhan kepada makhluk. Itu juga ada dalam agama Hindu. Bahwasanya Dewa Brahmana menitis kepada Krishna. Iya, mencari ceweknya ya, saya itu jadi dewanya, dewa Brahmana menitis kepada manusia namanya apa? Krishna atau Arjuna saya lupa. Itu akidahnya orang-orang Hindu kemudian diadopsi oleh orang Nasara. Allah menitis kepada Nabi Isa alaihi salam. Di Allah turun ke bumi dalam bentuk manu, manusia. Karena kita ada nonton acara-acara seperti seperti itu Ustaz mau nanya apa hukumnya bagi wanita yang pakai cadar dengan tidak jilbab syar'i yang pantas? Apa hukum bagi wanita yang pakai cadar dengan tidak. Oh, nah, masalahnya masalah hilaf. Cadar atau apa namanya memakai cadar. Para ulama sepakat bahwasanya wajib untuk berjilbab. Bahwasanya rambut merupakan awal ini sepakat ulama. Jangan dengar perkataan Dr. Quraisyihab ya. Ngaco yang mengatakan bahwasanya jadi luap tidak wajib. Tidak ada satu ulama pun berapa demikian. Itu dari kalangan dia sendiri. Setelah saya periksa, nanti akan saya keluarkan tulisan berikutnya. Ternyata dia ber, berdalil dengan perkataan Asmawi. Asmawi seorang liberal, liberal di Mesir. Dia bilang ada ulama yang boleh kan? Maksudnya ulama liberal dari Mesir namanya Asmawi yang mengatakan seluruh agama masuk surga. Ya, ini dalilnya Dr. Quraish Syihab. Yang benar jilbab wajib dalam seluruh mazhab. Hanya saja mereka khilaf apakah wajah ini wajah ini aurat atau tidak, ditutup atau tidak. Tapi kalau rambut semua, tangan semua, kaki ya. Kaki juga ada khilaf. Tapi kalau betis, leher, rambut semuanya aurat. Sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya wajah wanita aurat, maka wajib ditutup. Dan ini banyak pendapat ulama syafi'i yang mengatakan demikian. Sebagaimana saya jelaskan dalam buku saya, ajaran mazhab syafi'i yang ditinggalkan. Seperti Imam Nawawi dan yang lain mengatakan bahwasanya wajah wanita aurat maka harus ditutup. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib untuk ditutup karena wajah wanita bukan aurat berdasarkan satu hadis yang dituliskan oleh para ulama. Intinya ini masalah khilafiyah ya bagi siapa yang condong kepada pendapat wajah itu aurat maka hendaknya dia apa namanya memakai cadar bagi yang mengatakan tidak aurat maka kelapangan kita beri kelapangan sesuai kelapangan yang diberikan oleh Nabi SAW seperti Syekh Al-Bani rahimahullah dia mengatakan hadis tentang wajah dan kedua tangan yang wanita itu aurat kecuali wajah dan kedua tangan tadi hadisnya hadis yang hasan maka kalau Nabi beri kelapangan kita pun beri kelapangan Ustaz, bagaimana menyikapi kisah Nabi Yusuf yang seakan-akan menipu sepuluh saudaranya? Nabi Yusuf tidak sedang menipu apa sepuluh saudaranya, tapi sedang melakukan apa tauriah. Jadi dia dimasukkan ke situ, dia tidak, dia sudah ah, yang menuduh mencuri siapa? Bukan Nabi Yusuf, anak buahnya yang nggak ngerti. Eh, kalian mencuri. <laughs> Nabi Yusuf mungkin tanya, mungkin bilang mana di piala kok hilang? Eh, kalian mencuri. Nabi Yusuf tidak menyuruh dia, tapi dia dengan inisiatif dia sendiri menuduh mereka apa? Mencuri. Oleh karena saya katakan Nabi Yusuf menjaga lapangan setelah mereka mengatakan ambillah fakhud ahadana makanahu, ambillah salah satu kami sebagai gantinya. Maka Nabi SAW mengatakan Allah anak akhudha apa ma nakhudha illa eh, kami tidak akan mengambil kecuali orang yang wajadna indahu mata'an yang kami dapatkan eh, barang kami di sisi dia. Nabi Yusuf tidak mengatakan kami tidak mengambil orang yang mencuri. Ya. Jadi kata para ulama dia bukan bentuk menipu tapi apa tahu tauriah dan tauriah ini diperbolehkan kalau memang dibutuhkan. Seperti tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan Abu Bakar waktu hijrah, maka orang-orang mengenal Abu Bakar, namun orang-orang tidak mengenal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Padahal mereka sedang mencari Muhammad. Mereka bertanya siapa di depanmu itu? Kata Abu Bakar, Hazar dal ila Ini adalah orang penunjuk jalan. Padahal bukan, tapi penunjuk jalan menuju surga maksudnya. Tapi orang menyangka itu menuju jalan kemana? Ke mana? Ini diperbolehkan. Seperti Nabi Ibrahim terkala ditanya siapa ini Sarah, kata dia hadi ukhti. Ini adalah saudariku. Orang menyangka saudari kandung, padahal bukan saudari sesama Islam. Karena Nabi Ibrahim kalau mengatakan ini istriku dia bakalan dibunuh. Karena raja raja ingin apa? Mengambil wanita cantik. Maka dia bertauriah dan ini tidak boleh ini tercela dilakukan kalau tidak ada manfaatnya. Jangan sebagian orang terbiasa melakukan tauriah. Seperti sebagian orang waktu dituduh, kamu kamu mengambil barang ini, oh enggak. Wallah, wallahu. Kalau sumpah dalam bahasa Arab itu wallahi dengan kasrah artinya demi Allah. Tapi kalau wallahu artinya dan Allah. Demi Allah, wallahu. <laughs> ini orang tidak ngerti kalau tidak ngerti bahasa Nah, ini kan Arab seperti itu ada. Saking pintarnya nipuin orang ini tidak boleh tercela. Jadi apa namanya? Tauriah itu diperbolehkan tapi kalau tidak menjatuhkan hak orang lain. Kalau menjatuhkan hak orang lain maka hukumnya bohong. Paham? Seperti tidak ada hak orang lain dijatuhkan, tidak ada. disebutkan sini khususnya saya tidak men, saya khawatir tidak supaya tidak menyalahartikan kisah tersebut karena bisa jadi kisah Nabi Yusuf tadi dijadikan dalil bagi seorang penipu. <laughs> Kalau seorang penipu tidak usah pakai dalil. <laughs> Jadi kita bilang ya ini orang penipu apa saja dijadikan dalil. Ya? Katanya Nabi Ibrahim juga bohong, motoin apa apa apa namanya hancurin patung kemudian ditanya siapa yang bikin yang besar yang bikin. Ini bohong atau enggak kata mereka bohong. Benar enggak? Nabi Nabi Ibrahim waktu ditanya, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung kami? Kata Nabi Ibrahim, kabirum hadza Tapi yang melakukan adalah patung yang besar, tanyakan kepada patung-patung kecil kalau mereka bisa bicara. Jadi Nabi Nabi Ibrahim mengatakan patung ini ada persyaratan, bohong bersyarat. Patung ini yang hancurkan kalau mereka bisa bicara. Kalau mereka bisa nggak bisa bicara berarti bukan dong saya dong maksudnya begitu. Ini ini ini tidak bohong secara secara secara secara bahasa tidak bohong karena dia mengatakan yang ngacurin yang gede kalau mereka bisa ngomong mereka nggak bisa ngomong paham dan mereka tahu mereka dibohongin <laughs> makanya mereka marah kalau mereka saya yang bikin dia yang bikin ini namanya tauriah dalam bahasa kita Ustaz saya mohon berikan nasihat kepada suami yang kurang semangat bekerja. sementara putra putrinya banyak. Bukan sementara istrinya banyak, enggak. Sementara putra putrinya banyak. Saya sudah berusaha berkeluar nasihatnya di zakat. Saya sampaikan kepada para suami bahwasanya beri nafkah kepada anak istri tanggung jawab dan hukumnya wajib dan itu berpahala. Berpahala, ya. Uh, yang penting orang bekerja jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Makanya Allah memuji orang-orang yang berdagang tapi tidak lupa sholat. Kata Allah rijalun la tulhihim tijaratun an dzikrillah eh, wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati, wa ita'iz zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubul absar. Orang para lelaki yang mereka la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Perdagangan mereka, transaksi mereka tidak membuat mereka lalai untuk berzikir kepada Allah, tidak buat mereka lalai untuk sholat. Ini yang Allah puji orang seperti ini. Allah tidak sedang muji orang di masjid terus tidak di masjid terus baca Quran terus nggak kerja bukan itu yang Allah puji Ya Allah puji orang-orang yang mereka kerja punya tanggung jawab tapi tidak lupa waktunya sholat mereka sholat ini yang hebat seperti ini oleh saya katakan kerja wajib ya kerja wajib ya jangan sampai seorang kemudian apa namanya akhirnya ngaji-ngaji terus tidak bekerja ini juga salah dia punya tanggung jawab untuk mengurus anak istrinya dia ingin supaya anak-anaknya menjadi anak yang sholat. anak yang sholat butuh biaya menyekolahkan butuh biaya atau tidak butuh biaya. Maka dia menggabungkan di antara keduanya. Dia bekerja dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat Rasulullah SAW bersabda, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujir biha hatta luqmata taj'alu fi imra'atik." Tidaklah engkau berinfak kau berikan kepada keluargamu kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan kepada mulut istrimu kau juga dapat pahala dengan syarat kau mengharapkan wajah Allah. Jadi pas keluar rumah niatkan perbaiki niat tiap hari. Saya keluar rumah karena Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati saya ingin mencari nafkah buat anak istriku. Saya harus menyolahkan anakku. Saya harus menjaga kehormatan istriku. Ini semua ber berpahala. Namun juga jangan bablas cari-cari duit terus tidak sholat. Ya, ini juga ngaco. Ya. Ini juga ngaco. Tidak pernah ngaji sama sekali. Ini ngajinya sebulan sekali. Ini juga nggak benar. Saya rasa kalau seminggu sekali ikut pengajian tidak memberikan kemudaratan. Di sela-sela kita kerja kalau waktu sholat kita bisa baca Quran sedikit. Artinya Ya, jangan lupa bahwasanya menafkahi anak istri juga kewajiban dan juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa disampaikan insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.